jamaah jangan dipotong kameranya ya kalau ada yang mau lewatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selalu kita memuji Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala karena memang hanya dengan memuji Dia maka segala nikmat yang sedang kita butuhkan dari makanan, minuman, pakaian dan segala sesuatunya dalam roda kehidupan di muka bumi ini akan bertambah dan juga kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang telah membawa syariat Allah kepada kita. Sehingga kita tahu mana halal, mana haram, mana yang diperintahkan dan dilarang oleh sang pencipta Allah. Dan akhirnya kita akan memenuhi apa yang diinginkan oleh Tuhan kita Allah dan pada saat meninggal akan masuk dalam surga. Sang pencipta Allah bersama malaikatnya telah memberikan salam hormat kepada Nabi Muhammad maka sangat wajar kalau kita mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bab adab kita. Semoga Allah berkahi setelah yang lalu kita bahas adab kepada orang tua. Sekarang kita masuk kepada adab anak. Anak adalah sebuah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Bagi orang yang Allah karuniakan anak, sebuah nikmat dan perhiasan dunia dan aset amal jariah yang sangat besar. Karena anak-anak ini akan sangat banyak sekali manfaat yang kita dapatkan dari mereka. Yang pertama, anak-anak ini akan membawa nama orang tuanya. Akan dikenang sepanjang masa kalau si fulan adalah ayahnya anak ini, si fulana ibunya anak ini. Orang jadi tahu dan itu terkenang secara duniawi. Sisi yang lain, anak adalah aset amal jariah yang terbesar. Contoh misal, saya duduk sekarang di meja ini dan mengajar Ayah dan ibu saya sekarang panen pahalanya. Walaupun beliau-beliau, ah, ibu saya sudah meninggal, Allah yarham dan ayah saya sekarang mungkin di kota Makassar, entah beliau lagi berbuat apa, semoga kebaikan. Dan saya yakin itu adalah sebuah kebaikan tentunya. Maka saya tahunya juga atau dia duduk di sana dan tidak tahu kalau saya lagi taklim malam ini, tapi beliau panen pahalanya. Karena saya tumbuh dari hasil nafkah ayah saya, dari asi ibu saya. Teman-teman juga semua begitu. Selama Anda beraktivitas, mencari rezeki di Jakarta, banting tulang, hadir di masjid, sholat, berpuasa Ramadan, orang tua Anda semuanya akan panen pahala. Karena anak ini dijadikan sebagai aset memang amal jariah oleh Allah. Jadi jangan pernah anggap remeh tentang masalah pendidikan anak. Banyak orang dijadikan pendidikan anaknya nomor kesekian. Dibiarkan anaknya dididik oleh orang lain. Atau menggantungkan anaknya 100% pada sekolah. Ini semua pemahaman yang keliru dia harus punya andil di situ. Duduk dalam sehari, terutama Anda di sini laki-laki tentunya. Karena banyak di antara ikhwah saya temukan tidak pernah ada waktu duduk sama anak-anaknya. Duduk itu tanyakan atau dengarkan keluhan mereka atau luruskan kesalahan mereka. Ajarkan satu ayat Al-Qur'an, ajarkan sebuah doa pada mereka. Ajarkan sebuah adab saya kalau pulang ke rumah saya coba maksimalkan apa saja yang saya bisa didik mereka. Setiap ketemu pikiran saya, apalagi nih saya harus didik anak saya. Duduk, minimal saya tanya kalau yang sudah sekolah, tadi sekolah sama siapa? Belajar apa tadi? Temannya sampai semua tamat, teman satu kelasnya saya tahu. Siapa nama teman satu kelas kamu nak? Si fulan, si fulan, si fulan, si fulan disebutin sama dia. Siapa yang paling berprestasi nak? Oh si fulan. Baik, Abati mau, abati itu ayahnya. Berarti mau kamu menjadi seperti dia, bahkan mengalahkan prestasinya. Siapa yang paling buruk di antara teman-teman kamu? Si fulan. Baik, jangan jadi seperti dia. Coba saya mau tahu, apa kebaikan orang yang dianggap prestasi? Oh dia kalau datang selalu hafal, oh dia kalau begini, dia kalau begitu, disebutin. Kalau yang buruk, oh dia malas, dia suka tidur, dia suka begini. Baik, kamu pribadi, nilai teman kamu yang tadi dianggap baik sekelas dan dianggap buruk itu baik dan buruk enggak? Iya benar. Baik, kamu mau jadi yang mana? Jadi yang baik. baik. Mulai sekarang programkan untuk itu. Jadikan yang prestasi ini sebagai teman dekat kamu. Ada sesuatu yang saya kasih gitu. Sesuatu kita kasih. Buatkan program sepadat mungkin. Anak-anak saya subhanallah dari pagi sampai sore. Buatin program. Selain sekolah, pulang sekolah sudah langsung ikut tahfidz Quran sudah langsung ikut ya e, kalau tahfidz Quran lagi libur ikut kegiatan-kegiatan yang lain yang sifatnya memang itu menambah ilmu mereka. Jadi mereka pulang ke rumah habis sholat asar udah boleh bebas silahkan. Mereka boleh mandi e, melakukan aktivitas yang positif yang mereka lakukan itu pun kadang-kadang saya masih ngontrol, saya masih cari tahu kira-kira kegiatan apa saja di rumah gitu. Pelajaran apa yang mereka butuh untuk dibantu. Jadi harus kita punya andil di situ teman-teman sekalian. Karena anak kecil itu, anak kita ini seperti lembaran putih. Apa yang kita isi maka akan terisi. Tidak sengaja pernah istri saya melihat buah jeruk, kemudian buah jeruk itu ternyata ada ulat di dalamnya. Dia ucapin, ih jijik ya. Kesannya cuma ucapin gitu. Spontanitas keluar. Tiba-tiba anak saya yang tadi mau makan umur 3 tahun tidak jadi makan. Lalu dia bilang sama adiknya yang masih 2 tahun, jijik. Semenjak itu kalau dikasih jeruk selalu diucapin kata-kata jijik. Saya bilang sama istri saya, coba lihat bagaimana bahayanya pendidikan anak kalau salah. Dia langsung fonis jeruk itu tidak baik sudah. Hanya karena kesalahan orang tuanya ucapin kalimat. Sebaliknya, setiap kali azan, saya selalu bilang sama mereka, azan, sholat, azan, sholat. Sampai akhirnya istri saya pun pada saat azan, belum sempat mau berdiri mau sholat, anak-anak yang ingatin. Ya. Azan, umi, sholat, mereka bahasakan walaupun mereka masih sangat kecil. Ternyata ini semua adalah hal-hal yang kita biasakan saja di rumah. Buatin program buat mereka. Jangan biarkan ada kelalaian-kelalaian terjadi. Wajar kalau kita mengontrol, mengawasi. Fasilitas yang dikasih harus diawasi. Apalagi sekarang luar biasa fasilitas yang bisa orang menyimpang. Jadikan mereka aset amal jariah. Supaya tidak akan menjadi masalah buat kita. Salah satu hal yang penting adalah dalam masalah pendidikan anak membiasakan mereka pada hal-hal yang agamis seperti misal suasana di rumah. Kalau kita sudah biasakan dari kecil tidak tonton TV kecuali memang acara-acara yang kita sudah pilih, membiasakan dengan jenis pakaian tertentu, seperti anak perempuan sudah pakai jilbab dari kecil, anak laki-laki sudah terbiasa pakai celana yang tidak isbal misalnya, atau e, mungkin apalah ya, yang berhubungan dengan mereka. Jadi mereka sudah terbiasa dengan apa yang kita lakukan. Karena itu tercipta dari orang tuanya, gitu. Ya. Mereka aset amal jariah. Memiliki anak keturunan ini bagian dari ibadah asal orang tuanya niatkan memang ingin memiliki anak karena Allah yang perintahkan. Nabi kita Muhammad SAW yang bersabda dalam sebuah hadis sahih, "Tazawwajul waludul walud fa inni mukathirun bikum umam yaumal qiyamah." nikahlah dengan wanita yang subur dan penyayang karena saya sangat bangga dengan jumlah umatku yang banyak pada hari kiamat. Keliru kalau ada orang mengatakan anaknya sedikit cukup, satu dua cukup, seperti orang banyak ikuti program KB. Bukan kita bicara program KB-nya karena itu masih ada pendapat ulama yang membolehkan kalau menjaga jarak. Tapi kalau membatasi dua, ini melanggar sunnah Nabi SAW. Tidak boleh mestinya. Selama Allah mudahin lakukan. Bagi akhwat kita perlu tahu, survei para ulama Rahim perempuan memang butuh peremajaan karena itu memang kantong untuk menampung manusia. Bahasa sederhana kita pabrik manusia. Disitulah manusia ditampung dari awal dari nol umurnya sampai sembilan bulan lalu dia keluar. Disitulah pertama matanya terbentuk, otaknya terbentuk, ot, semua berbentuk. Ini butuh peremajaan. Peremajaan yang rutin dari sang ilahi Allah adalah rutin haid tiap bulan, tiap bulannya sepekan. Rutinnya, normalnya 6 sampai 7 hari. Dan maksimal peremajaan itu berpengaruh pada kualitas nanti daya kekuatan seorang wanita, kualitas dari awet muda kulitnya, gitu kan? Kualitas terhadap emosional, penyakit-penyakit, eh, ini uh, uh, pertahanan tubuh, ya, antibodinya akan meningkat. Ternyata itu berpengaruh sekali dengan melahirkan. Dan puncak peremajaan adalah haid nifas yang berumur kadang-kadang 3 minggu sampai sampai 40 hari. Jadi keliru kalau ada perempuan yang tidak mau hamil banyak kecuali ada udur syar'i. Sakit memang tidak bisa, sudah nggak memungkinkan, mungkin karena operasi sesar sehingga tidak bisa lebih dari tiga itu lain. Enggak. Ini adalah sebuah ibadah. Makanya setiap orang wajib meminta itu. Gitu kan. Waktu Nabi kita Muhammad SAW mendoakan Anas bin Malik, ibu ibunya Anas, Ummu Sulaim mengatakan, Ya Rasulullah, pelayan anda doain sesuatu yang paling bermanfaat buat dia. Apa doa Nabi SAW? Ya Allah, karunia, hidayah harta, keturunan, dan umur yang panjang. Doa ini kata ulama ditanggapi hadisnya, berarti memang yang dibutuhkan oleh manusia untuk kebutuhan dia ada di situ. Ada di harta yang dia butuhkan untuk kebutuhan dia menjalankan kehidupannya, kemudian ada keturunan dan juga ada umur yang panjang yang dia gunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang mulia, ya Allah karuniakanlah saya harta yang luas, yang banyak, keturunan yang banyak, dan juga umur yang panjang. Itu di antara doa yang disunnahkan. Karena Nabi SAW doakan Anas bin Malik begitu. Gitu kan? Sampai Anas bin Malik berkata, pada saat beliau sudah berumur sekitar 80 tahun sekian, aku diberitahukan oleh anakku Fatimah, anak Fatimah adalah anak perempuan yang pertama, bahwasanya telah meninggal dari keturunanku, telah meninggal, yang meninggal, yang hidup lebih banyak daripada itu, telah meninggal dari keturunanku dan masuk di liang lahat 129 orang. Jadi luar biasa banyak keturunannya gitu kan dari anak-anak dan keturunannya. Ini berkah ya, berkah. Jadi akan banyak aset amal jariah dan juga ini adalah ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Tentu teman-teman sekalian, anak ini lahir kita tidak bisa pilih laki-laki atau perempuan. Tapi ada metode dalam syar'i kalau kita mau anak laki-laki atau anak perempuan. Seperti misalnya hadis Bukhari menjelaskan bahwasanya Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, sahabat Nabi ini ini pendeta Yahudi Waktu dia mau masuk Islam, dia datang kepada Nabi SAW dan berkata, Hai Muhammad, saya akan masuk Islam, tapi sebelumnya saya akan tanya tiga hal. Dan tiga hal ini tidak ada yang tahu kecuali Nabi. Ini dijelaskan dalam Taurat. Ini cara mengetes ini Nabi atau enggak. Maka saya akan tanyakan kepadamu. Kalau kau bisa jawab, saya masuk Islam. Kata Nabi SAW, silahkan. Kata Abdullah bin Salam pertanyaan pertama, siapa orang yang pertama masuk surga? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang miskinnya muhajir. Muhajirin dari Mekah. Ternyata ini dalam Taurat sudah disebutkan. Kalau nanti orang yang pertama masuk surga adalah pengikut Nabi terakhir yang hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Kemudian yang kedua pertanyaannya, apa makanan pertamanya ahli surga? Kata Nabi SAW, hati ikan. Tentu ini tidak ada dijelaskan dalam syariat kita. Tetapi ini pertanyaan seorang pendeta Yahudi yang memang dijelaskan dalam kitab mereka. Maka kata Nabi SAW, hati ikan. Ini tidak perlu dibayangkan tentunya karena ini hak Allah Swt. Ikan itu seperti apa? Yang jelas di surga akan banyak kelezatan. Lalu yang ketiga saksi bahasan kita. Kapan anak laki-laki lahir dan kapan anak perempuan lahir? Kata Nabi SAW, kalau seandainya laki-laki lebih dulu klimaks, kalau bahasa kita, lebih dulu menumpahkan spermanya, baru perempuan, maka anaknya perempuan. Jadi kalau laki-laki lebih dulu klimaks, maka anaknya perempuan. Kalau perempuan lebih dulu klimaks, maka anaknya laki-laki. Ini sebenarnya dalam ilmu medis Islam, para tip Islam itu mengatakan seseorang bisa mengatur dia mau anak laki-laki atau anak perempuan, tapi bentuk ikhtiar. Dengan cara misal, seorang muslimah mau hamil tiga bulan lagi, misal dua bulan lagi, dia tahu masa suburnya tanggal berapa, sekian hari dari masa haid sebelum atau sudah haid. Kemudian dia bicara sama suaminya, ini kita, ini program hamil mau dijalanin, baik. Kalau mau tiga bulan lagi dari sekarang. Nanti masa subur itu tanggal sekian sampai tanggal sekian. Maka diaturlah sedemikian rupa porsi makanan yang dimakan untuk kesuburan seperti kasus memakan kurma, banyak mengkonsumsi sayur-sayuran, buah-buahan segar. Itu dikonsumsi di waktu-waktu itu, kemudian madu dan seterusnya yang memang sudah dianjurkan Kemudian dikonsumsi dan di waktu itu bisa seseorang berhubungan badan dan diatur. Kalau ingin anak laki-laki berarti harusnya si laki-laki terlambat klimaks di masa subur itu. Kalau dia ingin anak laki-laki, ayahnya harus atau si laki-laki suami terlambat klimaks. Maka dia lebih dulu merangsang istrinya sampai istrinya akan klimaks. Kemudian mereka berhubungan badan khusus untuk penumpahan sperma. Pada saat itu untuk benih adalah dia terlambat. Maka akan datang anak laki-laki. Ini sabda Nabi SAW. Begitu pula pada saat mau anak perempuan, maka si laki-laki lebih dulu klimaks di waktu itu baru perempuannya. Tentu ini adalah masa-masa subur saja. Selebih dari itu Anda melakukan dengan bebas tentunya. Tapi ini adalah hadis yang berhubungan dengan masalah anak ini. Baik, setelah anak lahir, ada beberapa hak-hak yang harus kita lakukan teman-teman sekalian. Tentu semasa hamil tidak ada tidak ada hukum syar'i berhubungan dengan masalah anak-anak ini, tidak ada sama sekali. Seperti kasus kita di Indonesia, 4 bulan hamil ada acaranya, 7 bulan hamil ada acara, ini semua tidak ada dalam agama. Dan anda seorang muslim, harus tinggalkan semua ini. Gak ada ini. Pecahin kelapa lah, apalah, telur diinjak, segala macam kurafat. Ini semua gak ada. Yang ada adalah tentu saja pada saat berhubungan biologis awal membaca doa. Dan kata Nabi SAW, siapa yang membaca Allah majannibna minasyaitani wa jannib syaitani ma razaqtana Ya Allah jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkan syaitan dari apa yang kau karuniakan buat kami. Dari kenikmatan biologis dan juga anak nanti. Kata Nabi SAW, kalau seandainya dia dikarunia, mereka dikarunia anak, maka anak itu tidak akan diganggu oleh syaitan. Maksudnya tidak akan nakal. Mudah untuk memahami agama. Hanya karena masalah doa. Itu yang dibaca, itu yang dianjurkan. Kemudian berjalan waktu masa hamil terjadi, tidak ada ibadah khusus. Tinggal menjaga makanan halal, ibadah-ibadah umumnya dibaca. gitu kan? Apa dilakukan. Melahirkan baru masuk hak anak. Melahirkan di sini hak anak setelah melahirkan. Pada saat masih di perut tentu haknya adalah makanan halal, minuman halal, orang tuanya ibadah. Gitu ya. Boleh sebagian ulama mengatakan diperdengarkan Al-Quran. kenapa ada beberapa orang sudah praktekin anaknya dalam hitungan dua tiga tahun eh, sampai empat tahun sudah hafal Al-Quran. Karena dari masa bayi sudah biasa didengarin puluh juz Al-Quran. Dengan menggunakan MP3 ditempelin di perutnya maka itu terbiasa si bayi mendengarkan. Gitu ya. Maka itu lebih mudah. Pada saat dia lahir nanti, begitu dia diperkenalkan Al-Quran, dia sudah mengenalnya. Setelah lahir, hak yang pertama adalah akikah. Memberikan nama dan juga e, menggugurkan atau mencabut ya, atau melepaskan tali pusat. Ini dalam hadis tiga hal digabungin. Kata Nabi SAW, tumpahkanlah darah untuknya, pilihkanlah nama dan juga ya apa namanya Lepaskanlah azza. Azza itu kayak sisa tali pusar plasenta di perutnya. Ada riwayat lain mengatakan timbanglah rambutnya, cukur dan timbang lalu sodokahkan. Ini digabung semua di hari ketujuh. Di hari ketujuh dari lahirnya. Misal dia lahir malam ini, maka hari ini sudah dihitung hari pertama. Hari ini sudah dihitung hari dia lahir dihitung hari pertama. Hitung hari dua, dua besok dua tiga sampai hari ketujuh. Akikah. Kalau anak perempuan satu ekor kambing kalau anak laki-laki dua ekor kambing dan hukumnya akikahnya sama dengan eh, sama dengan idul kurban. Boleh jantan, boleh betina. Yang penting umur kambing satu tahun, umur domba minimal enam bulan. Domba lebih muda nggak masalah karena memang postur tubuhnya lebih besar. Dan ini boleh jantan, boleh betina. Yang penting tidak cacat, tidak cacat, sempurna. Keluarkan untuk anak laki-laki dua ekor kambing, anak perempuan satu ekor kambing. Di sini ulama merincikan tentang masalah bagaimana dia lakukan daging kambing itu, maka mereka mengatakan afdolnya dibagikan. Cari fakir miskin dibagikan daging itu. Gitu kan? Kalaupun ada orang yang mau mengadakan mengundang tetangganya, kerabatnya untuk makan daging akikah itu dengan niat memang memberikan makan orang-orang sesuai dengan sunnah Nabi SAW dalam hadis Muslim. Waktu ditanya oleh seorang sahabat, ayu islamin khair, amalan apa yang wajib dalam Islam yang lebih afdal setelah yang wajib kata Nabi SAW tut'imut ta'am wa tusallimu ala man ta'rif wa man lam ta'rif engkau memberikan makan kepada orang yang engkau eh, engkau memberikan makan kepada orang-orang dan engkau memberikan salam kepada orang yang kau kenal dan kau tidak kenal masuk dalam umumnya lafaz hadis ini kata sebagian ulama tentunya setelah itu diberikan nama dan nama-nama yang paling baik adalah nama-nama yang paling baik kalau laki-laki, semua nama dinisbatkan penghambaan kepada Allah. Dimulai dari Abdullah dan Abdurrahman, Karena kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, Ahabbul asma ilallah, Abdullah wa Abdurrahman, Nama yang paling Allah cintai, Abdullah dan Abdurrahman. Kemudian datang setelahnya menisbatkan Abdu, Abdul Ghafur, Abdul Syakur. ya. Ini semua Abdul Rahim masuk di dalamnya. Datang setelah itu kalau laki-laki adalah nama para nabi. Dan ingat, semua nama dalam Islam adalah satu saja rangkaian nama. Kita lihat nama nabi-nabi, Adam, Idris, Nuh, Saleh, Hud, Shu'aib, Ibrahim, Ishak, Ismail, Yakub, semua Yusuf, satu nama. Nah, satu nama. Sampai Nabi Muhammad SAW. Indonesia Masya Allah Muhammad Yusuf Harun. Muhammad Nabi Yusuf Nabi Harun Nabi yang mana mau dipakai ini? Sudah gitu Harun lagi yang dipanggil dan Harunnya dipanggil Run. Ini dari mana nih? Hilang keberkahan nama itu. Jadi pilih satu nama. Muhammad ya Muhammad. Ada sepupu namanya Muhammad gak masalah. Seribu orang nama Muhammad gak masalah. Gak ada masalah semua. Yang jelas pilih nama nabi-nabi dan lengkap. Cuman satu nama. Selesai. Tidak perlu digabung Muhammad Yusuf misalnya. Maaf kalau ada yang pas namanya. Atau Muhammad Harun. Karena dua-dua nama nabi. Untuk apa? Nama nabi-nabi sendiri satu. Kita lihat datang setelah nabi-nabi nama para sahabat nabi. Sahabat nabi semuanya satu. Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair. Gak ada yang seperti kita, panjang semuanya gitu kan. Satu nama, cukup satu nama. Ada yang pernah bilang sama saya, Ustaz, kan paspor disuruh tulis tiga nama. Saya bilang iya, tiga nama bukan nama anda sendiri semuanya. Nama kita, nama ayah, nama kakek. Gitu kan. Nama saya misalnya Khalid, nama ayah saya Zaid, nama kakek saya Abdullah. Khalid Zaid Abdullah, emang gitu. Bukan nama kita semua tiga rangkaian. Atau nama kita, nama ayah, nama suku, itu boleh. Memang begitu semuanya di paspor. Negara-negara lain semuanya begitu. Tapi kita enggak, kita pahami nama kita sendiri gitu. Makanya namanya panjang sekali gitu kan. Jadi satu nama saja. Nah ini setelah nama nabi-nabi, nama para sahabat. Setelah nama para sahabat, keluar semua nama, boleh semua nama yang memiliki makna yang baik makna yang baik. Begitu pula dengan wanita. Kalau anak perempuan, maka dimulai dari semua nama yang dinisbatkan penghambaan kepada Allah. Seperti Amatur Rahman. Kan kalau bahasa Arabnya hamba laki-laki, abd. Abdullah, abd. Kalau perempuan, amah. Amatullah. Ini banyak orang tidak pakai nama ini. Sebenarnya ada nama seperti Zubair bin Awam itu banyak memberikan namanya anaknya Amatur Rahman, Amatur Rahim gitu kan. Ama ini sama dengan Abdullah, tapi perempuan. Kemudian nama ibu-ibu, nama ibunya para nabi-nabi seperti Maryam gitu kan. Kemudian nama wanita-wanita yang salihah yang disebutkan dalam hadis kata Nabi SAW empat wanita pemimpin surga Khadijah, Fatimah, kemudian ini ibu sama anak tentunya ya. Khadijah ibunya, Fatimah anaknya radhiyallahu anhu Kemudian ada Asia dan ada Maryam. Asia istrinya Firaun gitu kan. Ini semua satu nama, lihat ya. Namanya satu, Maryam, Khadijah. Enggak ada nama banyak gitu. Kita ditambah Siti, Siti Khadijah, Siti Aisyah. Untuk apa tambah Siti ini gitu? Satu nama karena kita orang muslim, harusnya sesuai dengan hukum syar'i. Maaf kalau ada yang namanya sama, jangan tersinggung ya. Saya bicara globalnya hukum syar'i, saya tidak tahu nama antum semua nih gitu. Jadi seperti itulah ya. Kemudian datang setelahnya semua nama sahabiat Nabi. Sahabat Nabi banyak sekali. Banyak sekali seperti Nusaiba ya. Banyak. Nah, itu kalau kita mau baca dalam buku-buku tentang nama-nama Islam banyak. Mau tinggal cari huruf dimulai dengan apa gitu. Dimulai dari N ada, dimulai dari M ada, dimulai dari Alif ada, A, semua ada. Bisa dicari, tinggal banyak sekali nama-nama itu. Kemudian datang setelahnya semua nama yang memiliki makna yang positif. Dan jangan pernah menisbatkan nama kepada seseorang yang hanya karena tokoh masyarakat. Ini keliru ya. Sementara kita tidak tahu bagaimana kehidupan mereka. Seperti nama seorang presiden misalnya, hanya karena dia menjabat presiden lalu kita ikutkan anak kita namanya dia. Bukan tolak ukurnya jabatan, tapi tolak ukur kesolehan. Tolak ukur kesolehan. Kita memberikan nama karena niatkan karena kesolehan orang itu. Seperti misalnya dalam Al-Quran disebutkan nama nabi-nabi banyak kan. Berarti nabi pasti soleh. Nah kita disebutkan anak kita supaya mengikuti jejaknya nabi itu. Karena orang sesuai dengan niatnya. Ya. Kemudian setelah itu aku anhul ada, setelah akikah, setelah memberikan nama, ini semua di hari ketujuh ya. Nama boleh dipilih tapi nanti dinisbatkan ke dia hari ketujuh. Kemudian aku anhul ada. biasanya di, di hari keempat, hari kelima itu hasil yang melengket di perutnya itu sudah mulai kering biasanya. Apalagi sekarang sudah banyak eh, obat-obat medis atau mungkin cairan-cairan diletakkan sehingga lebih mudah kering. Itu seminggu insya Allah sudah jatuh. Jatuh itu biasa saja. Ya. Dibuang di sampah biasa. Jangan terlalu besar-besarin gitu. Harus ditaruh di batu kelapa, ditanam di tanah lah macam-macam. Gitu kan. Sama hari-hari kalau melahirkan bayi, bungkus di kresek, buang di sampah saja jemaah. Nggak ada yang perlu lebih daripada itu. Ini enggak macam-macam, ini enggak boleh, ini saudaranya si bayi. Saudara dari mana? Ini? Di karang-karang, saudara dari mana teman-teman? Itu cuman hak kantong yang dipakai pada saat dia masih di dalam gitu. Gak ada hubungannya gitu. Nanti kalau dimakan sama kucing jadi jahat anak inilah. Macam. Saya dengar khurafat yang macam-macam. Dan anehnya di sini aja nih. Kita di negara Indonesia ini banyak nih. Nisbat-nisbat ini. Jadi lebih baik jangan. Kembali kepada syar'i kita. Kemudian yang keempat mencukur rambutnya. Sebagaimana tadi saya bahasakan dalam hadis, maka dicukur rambutnya. Biasanya kalau pengalaman saya, alhamdulillah Allah karunia saya enam orang anak, maka semuanya di hari-hari pertama itu rambutnya masih halus. Bisa pakai alat cukur biasa, gitu kan? Semua mudah sekali, disentuhin sedikit rambutnya mereka sudah jatuh tuh. Dibaringkan tentunya, kemudian ditaruh tisu. Biasanya kalau saya taruh tisu, kemudian ditarik pelan-pelan, itu akan jatuh di tisu semua. Setelah itu ditimbang dengan timbangan emas, berapa gram dia? Biasanya ringan sekali kok itu. Ya. Misal satu gram emas harganya lima ratus ribu. Misal misal rambut itu seperempat gram atau setengah gram, berarti nilainya emas 500 ribu 1 gram berarti 250 ribu. Kalau ada kemampuan sodokahkan, kasih orang miskin nilai 250 ribu. Rambutnya buang di sampah, nggak masalah. Gak ada sesuatu itu sama dengan kuku, sama dengan yang lainnya gitu. Jadi ini empat hal yang paling mendasar dalam hal waktu baru lahir. Tinggal kita pindah setelahnya adalah tetap ya hal yang standar mencari makanan yang halal dan minuman yang halal karena itu hak dia anak kita berikan makanan dan minuman yang halal. Setelah itu masuk ke pendidikan. Dan pendidikan yang paling dasar adalah penyampaian Ali radhiyallahu anhu yang banyak dipilih oleh para ulama-ulama tarbiyah. Tarbiyah ini pendidikan ya dalam Islam. Eh, statement beliau mengatakan didilah anak kalian dengan tujuh kali tiga. Tujuh tahun pertama dengan kelembutan, tujuh tahun kedua dengan ketegasan, tujuh tahun ketiga dengan musyawarah. Tujuh tahun pertama semuanya dengan ya, eh, dengan eh, kelembutan. Jadi tidak boleh sama sekali ada pukulan pada saat itu di tujuh tahun pertama selalu diingatkan dengan lisan ya selalu dirangkul karena mereka masih belum tahu dan dan di tujuh tahun pertama ini keinginan untuk tahu macam-macam itu besar sekali kita akan temukan mereka akan sering naik di meja mereka akan sering naik di kursi mereka mau naik tembok mereka mau tahu semua maka orang tuanya sabar di tujuh tahun pertama itu selalu ingatkan kalau anak-anak naik di atas pohon jangan langsung dimarahin oh anak saya pintar naik pasti pintar turun nanti setelah turun baru diingatkan tapi kalau dimarah-marahin dia tegang di atas pohon kan masalah bisa jatuh, malah jadi masalah baru gitu kan. Kamu kenapa naik? Nanti saya pukul kamu, misal. Kan jadi takut dia turun, bisa jatuh malah, bisa jadi masalah baru. Nabi SAW sering ditemukan dalam banyak riwayat seperti menggendong Umamah, cucu beliau, anaknya Zainab radhiyallahu anhu ajma'in, itu eh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggendongnya pada saat sholat sampai Imam Bukhari menulis bab khusus bolehnya menggendong anak bayi lagi sholat. Jadi waktu ruku beliau letakkan di depannya, gitu kan. Nanti beliau sujud semua bangun ke rakaat digendong lagi. Kemudian Nabi SAW juga dalam hadis Bukhari pernah dikatakan oleh beberapa sahabat yang meriwayatkan hadis ini, kami mengira Nabi SAW eh, tertimpa satu pada Nabi karena lamanya sujudnya di sholat asar kalau salah waktu itu lama sekali sujudnya sampai sahabat mengira Nabi SAW mungkin meninggal dunia karena nggak dengar suara lama satu baru Nabi mengatakan Allahu Akbar bangun tahiyat Kata para sahabat, kami jadi tahu kenapa Nabi lama sujud karena ternyata setelah salam baru lihat di punggungnya Nabi lagi Hasan dan Husain ada, lagi naik. Nabi SAW tidak mau mengangkat kepalanya dari tempat sujud karena anak-anak masih di bawah tujuh tahun. tujuh tahun sampai empat belas tahun ketegasan. Tegas, bukan keras ya. Beda. Tegas itu ini boleh, ini nggak boleh. Ini juga boleh digunakan metode ini dari suami ke istri. Ini boleh, ini nggak boleh. Itu boleh. Ini saya suka, ini saya nggak suka. Kamu boleh keluar, kamu jangan keluar. Itu tegas namanya. Boleh, tegas itu disiplin, bagus. Tapi yang tidak boleh keras. Keras itu kata-kata yang jadi kasar, mata yang jadi melotot, tangannya jadi melayang. Ini semua kasar, ini nggak ada dalam Islam. Nggak bisa dalam kasar ini nggak ada, gitu kan? Jangankan sama istri, jangankan sama anak, jangankan sama orang tua. Kalau misalnya orang tua kita sudah tua, sama musuh saja, sama musuh. Di kancah peperangan jelas-jelas keluar mau membunuh, Kata Nabi SAW, faida qataltum fa ahsinul qatla. Kalau kalian harus membunuh, membunuh dengan cara yang baik. Dapat titik bagaimana membunuhnya, bunuh saja. Dibunuh. Selesai mati sudah. Tidak ada mutilasi dalam Islam. Kalau orang kafir saya disuruh muamalah begitu, apalagi istri, apalagi anak, gitu kan. Saya heran kalau ada rumah tangga nggak entah apa yang ada di benak mereka nih, gitu kan. Sebentar-sebentar istrinya datang sudah memar matanya, Sebentar ribut, lempar-lemparan gelas, lempar piring, tetangga semua dengar. Ini rumah tangga atau ring perang ini gitu. Untuk apa ini semua gitu. Ini bukan untuk nunjukin kekuatan, tapi saling berbagi kasih sayang. Nanti akan ada adab rumah tangga. Kita akan bahas pada kesempatan yang akan datang nanti setelah anak ini ada adab suami istri. Nanti akan ada adab-adabnya dalam Islam, diajarkan bagaimana caranya. Ini cerita, 7 tahun sampai 14 tahun ini adalah masa ketegasan. Ini boleh, ini enggak boleh. Ini boleh, ini enggak boleh. Makanya kata Nabi SAW, perintahkan anak kalian sholat di umur berapa? 7 tahun. Masuk periode ini. Dan cambuklah mereka di umur 10 tahun. Serta pisahkan mereka di ranjang. Udah nggak boleh lagi seranjang. Umur sepuluh tahun nggak boleh lagi. Walaupun belum balik. Laki-laki sama laki-laki pun enggak boleh. Perempuan sama perempuan enggak boleh. Sunnahnya. Kecuali kalau rumah kita kecil memang nggak bisa. Kalau ada tempat, pisahin mereka. Bisa satu kamar masing-masing malah bagus. Itu lebih bagus. Memang disuruh pisahin. nggak boleh lagi tidur sama orang tuanya. Ada orang tua kadang-kadang terlalu sayang sama anaknya sampai anaknya sudah 10 tahun, 11 tahun masih tidur sama orang tuanya. nggak boleh. Sehingga kalau suami istri mau berhubungan terganggu. Harus tunggu anaknya tidur. Karena kadang anaknya jadi belajar, jadi tahu. Pura-pura jadi menjadi masalah. Ini nggak boleh nih. Islam sudah mengajarkan itu. Ada adab-adabnya. Nah di sini tegas. Ini nggak boleh. Ini boleh. Jadi seperti itu. Jadi tegas khusus untuk anak laki-laki di umur ini, maaf, kita bicara nanti di periode ketiga. Ini tegas, periode ketiga 14 sampai 21 tahun, 7 tahun ketiga. Ini diajak musyawarah khusus untuk anak laki-laki. Musyawarah ini khusus untuk anak laki-laki. Musyawarah. Jadi selalu dudukin, tanya, ini ayah sama ibu mau beli mobil, mau beli baju, mau beli rumah, ini rencananya warnanya warna hitam nih, warna oh, catnya ini apalah apa saja yang kita ingin lakukan, ajak dia musyawarah. Biarkan dia terbiasa memberikan ide karena dia akan jadi pemimpin di masyarakat. Biarkan dia sampaikan ide-idenya. Setelah dia sampaikan ide-idenya, maka nanti kita lihat kesimpulan. Kalau ide dia bagus ambil, kalau enggak maka enggak masalah. Misal kita mau beli mobil ternyata mobil ini warnanya merah, saya sama istri sepakat, anak waktu ditanya pengennya warna hitam misal. Nanti kita beli warna merah. Dia, dia akan tanya, biarin dia bertanya sebagai pendidikan. Ayah kenapa beli warna merah? Kan saya sudah bilang warna hitam. Iya karena pendapatnya ayah sama ibu lebih banyak. Dua kamu satu. Diajak bermusyawarah. Biarin dia terbiasa untuk memahami. Tapi kalau ide dia bagus nggak masalah. Dan jelaskan. Nah ini ayah pilih idemu karena ini, ini, ini, ini. Gitu kan? Jadi dia tahu terbiasa. Tapi anak perempuan tidak. Beda. Anak perempuan tidak diajak musyawarah. Tapi dipandu. Dan dilindungi. Terutama ibu-ibu di sana tentunya beda sekali. Anak perempuan kalau selalu dikasih, ditanya pendapatnya dengan yang dibiasakan oleh ibunya, pakai ini nak, ibu mau kau pakai ini. Dengan kalau dia nak mau pakai baju warna apa, itu lain. Akan terjadi hal yang buruk di sini dalam tanda kutip ya, buruknya ini masih bisa diperbaikin. Kalau anak laki-laki misal diajak musyawarah sama orang tuanya ibunya, nak mau pakai baju apa? Mungkin dia masih bisa mengatakan terserah ibu baju apa saja. Atau kalau kita pakai baju warna anak laki-laki bilang saya pakai baju hitam. Besok dia masih bisa bertanya pada ibunya, "Bu, lebih baik saya pakai baju apa ya?" Tapi kalau anak perempuan berbeda. Dia kalau dikasih kesempatan memilih di sini, ini bukan kezaliman ya, tapi justru kita ber, berada di alam mereka supaya terdidik betul-betul baik gitu. Yang penting panduannya benar. Maka anak perempuan langsung bilang, "Ini ibu mau kau pakai baju ini, Nak." Makanya ibu-ibu yang berhasil didik anak perempuannya pasti ibunya ada di depan, anaknya di belakang, persis seperti ibunya. Penampilannya sama, cara jalannya sama, keterampilan ibunya di rumah masak segala bersih rumah pasti dikuasain sama anaknya. Tapi kapan anak perempuan sudah diajak musyawarah sekali aja, nama pakai baju apa? Baju merah ibu. Besok dia bisa tidak keluar kalau dia nggak pilih baju. Gitu kan? Itu karakter bawaan. Makanya dalam metode pendidikan dibahas panjang oleh para ulama perlunya difahami poin-poin seperti ini. Baik, saya akan jelaskan atau saya akan bacakan apa yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar rahimahullah. Adab terhadap anak. Seorang muslim mengakui bahwa anak mempunyai hak terhadap orang tuanya yang harus dipenuhi di samping adab-adab yang harus dilaksanakannya. Sekali lagi, seorang muslim mengakui bahwa anak anak dia mempunyai hak terhadap orang tuanya. Jadi kewajiban orang tuanya yang harus dipenuhi di samping adab-adab yang harus dilaksanakannya, yaitu berupa memilih ibu yang baik. Termasuk adab uh, haknya anak adalah Anda semua laki-laki sini pilih istri yang tepat. Ibu yang akan mengandung si anak tadi harus yang soleha, yang benar-benar baik. Karena nanti asinya dia akan diberikan kepada anak itu. Dia yang akan interaksi setiap hari. Jangan salah. Agama, agama selalu Nabi wanti-wanti memberi nama yang baik, menyembeli akikah atas namanya pada hari ketujuh sejak kelahirannya, mengkhitannya. Ini tambahan lagi mengkhitan ya, laki-laki dikhitan dan perempuan itu biasanya ada metode sendiri dibersihkan. Menyayangi dan berlaku lembut terhadapnya, memberinya nafkah. Nafkah semua yang membuat roda kehidupan bisa berjalan. Kalau anak perempuan nafkahnya wajib sampai dia menikah. Kalau anak laki-laki wajibnya hanya sampai balik. Selebihnya sunnah. Jadi teman-teman di sini kalau ada yang misalnya masih bergantung pada orang tuanya, mungkin belum menikah, itu harus diketahui ya. Kalau sudah lewat masa balik, kita cuma bisa menyampaikan ayah bisa nggak belikan saya ini. Jaga tata kerama karena kalau ayah bilang enggak, itu hak dia. Tidak lagi kewajiban. Sudah balik nggak ada kewajiban. Anak perempuan beda. Anak perempuan sampai dia menikah. Makanya anda laki-laki di sini mendapatkan warisan kalau orang tua meninggal dua porsi. Laki anak perempuan satu. Karena kita sudah harus bekerja sendiri. Nanti kalau nikah istri anak juga dibiayai. Kalau anak perempuan sebelum nikah ayahnya yang wajib, setelah menikah suaminya yang wajib. Semua dua keadaan selalu aman. Ya. Kemudian dikatakan juga mendidiknya, mendidiknya dengan baik. Tentu di sini diprioritaskan adalah masalah agama. Poin pertama agama, agama nomor satu. Agama nomor satu. Bahkan saya sangat setuju dengan beberapa eh, atau pernah saya terfikir sebenarnya sebelum masuk ke sekolah kalau bisa sebelum masuk ke sekolah atau lagi sekolah, jangan lepaskan untuk ikut tahfidz Quran. Itu programkan harus. Jangan jangan tarik tolok ukur kita ke anak-anak ya. Pernah ada salah satu sekolah Islam e, di daerah Depok minta saran saya. Ustaz bisa jadi penasihat? Baik, coba jadi penasihat. Terus dia bilang ditulis itu salah satu di brosurnya, Ustaz, e, eh, ini kita akan buat satu tahun hafal lima juz. Kira-kira kebanyakan nggak? Anak SD satu tahun naik, kelas satu naik kelas dua hafal lima juz. Jadi ini nanti kelas enam lima kali enam tiga puluh juz. Tamat SD hafal tiga puluh juz Al-Qur'an. Waktu saya ditanya, ini kebanyakan nggak? Saya bilang malah sedikit. Kenapa sedikit? Karena anda sedang sekarang, antum ini sekarang sudah sedang menjadikan tolok ukur hafalan diri antum, nggak bisa. Karena kita masih belum hafal satu juz pun, kita anggap kayaknya lima juz ini berat. Bagian anak-anak enggak. Anak-anak saya subhanallah sedikit kita kasih Quran suruh hafal. Depan mata saya mereka cepat sekali hafal. Tiba-tiba dalam hitungan setengah jam sudah dikasih Qurannya. Nih suruh saya dengar gitu. Sudah hafal cepat sekali. Beda dengan kita gitu kan. Jadi harus ada program Quran. Itu subhanallah kalau bahasa saya ya. Tanda kutip mengencerkan otak anak-anak sebenarnya. Kalau sudah hafal Quran yang lainnya itu jadi mudah buat mereka memperhatikan pendidikannya, pengajarannya, serta menanamkan ajaran-ajaran Islam dan melatihnya untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnah, serta membimbingnya sampai dinikahkan apabila telah dewasa. Kemudian menawarkan pilihan untuk tetap dalam pemeliharaannya atau mandiri dan membangun kemuliaannya dengan usahanya sendiri. Hal ini berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah berikut ini. Tentu di sini yang dimaksud juga adalah pendidikan pernikahannya itu juga masuk dalam anak-anak. Jadi Ya, semua pendidikan yang dibutuhkan untuk masa depan anak-anak dicicil, jangan dikagetin. Seperti misal banyak anak-anak mau menikah nih, sudah mulai balik, sudah mulai ada 20 tahun, 25 tahun sudah mulai bekerja, mau menikah. Ayah sama ibunya ini banyak terjadi, memberikan kursus cepat, ya, satu hari dua hari sebelum nikah duduk, atau kadang-kadang cuma setengah jam sebelum akad nikah. Nah nanti kamu harus begini, begini, begini, begini, begini, begini. Ini untuk 50 tahun ke depan setengah jam kursusnya. Gimana caranya? Hah? Nggak mungkin itu. Dia lagi tegang mau hadapin akad nikah, plus lagi ini beban-beban pikiran didapangkan. Cicil semuanya itu. Masalah sholat sudah terbiasa, sudah terjaga, tutup aurat sudah terjaga, sudah tahu bagaimana pendidikan, sudah lihat orang tuanya bagaimana mereka saling berkasih sayang, ibunya menjalankan tugas di dapurnya, bersihin rumah, ayahnya cari kerja di luar. Jadi mereka sudah sudah terbina dengan itu, sudah terbiasa, gitu kan. Maka ini sangat baik dalam masalah pendidikan. Yang pertama firman Allah SWT diangkat oleh Syekh Abu Bakar rahimahullah Al-Baqarah ayat 233. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada an yutimma ar-radha'a wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Para ibu hendaknya menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Jadi di sini yang dimaksud adalah bagaimana ada masalah nafkah. Si ayah memberikan nafkah di sini. Memberikan nafkah kepada ibu, istrinya yang sedang hamil untuk mem untuk memberikan makan buat si ibu tadi, si istri dan juga si anak. Ya. Ibunya juga sudah diberikan makan oleh suaminya, si istri, maka dia menyusui anaknya. Dan sempurnanya adalah dua tahun. Firman Allah dalam surah Tahrim ayat 6, masalah pendidikan, ayat yang sudah masyhur. A'udzubillahi billahi rajim. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والهجارة عليها ملائكة جلاد شداد لا يعصون الله ما أمرهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون Hai orang-orang yang beriman, perihalalah dirimu. Kamu hai para suami, hai para ayah, dan keluargamu, masuk dalam istri dan anak. Dari api neraka. Bagaimana caranya? Dengan pengetahuan ilmu agama. Dengan melarang mereka kalau berbuat salah. Mengingatkan mereka kalau mereka belum melakukan perbuatan yang baik yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Dalam ayat ini terkandung perintah untuk memelihara keluarga dari ancaman api neraka yaitu dengan mentaati Allah Taala, mentaati Allah Taala, menuntut pengetahuan tentang apa-apa yang diwajibkan Allah untuk ditaati. Dan ini tidak datang begitu saja tanpa dipelajari. Karena anak termasuk keluarga, maka ayat ini menunjukkan kewajiban orang tua untuk mengajari anaknya, mendidik, membimbing, dan menuntunnya kepada kebaikan serta mentaati Allah dan Rasulnya. Dan menjauhkannya dari kekufuran, kemaksiatan, hal-hal yang merusak dan buruk, da, yang dengan itu semua bisa melindungi dari ancaman api neraka. Jadi teman-teman jauhi semua hal-hal yang merusak moralitas anak-anak ya, terutama tontonan. Jadi banyak orang tua karena dia mau santai, ibu-ibu misalnya mau santai, mau ngobrol sama temannya atau mau sibuk dengan masakannya, lalu anaknya disibukin dengan film kartun tanpa disortir. Atau bapak-bapak mungkin ikhwa juga begitu. Akhirnya anaknya terbina, tonton sembarangan. Ini tidak boleh, harus disortir. Karena itu akan mendidik banyak hal. Ya, buruk sekali, salah nonton, salah semua ini. Ya, termasuk banyak hurafat-hurafat ya. Kartun-kartun Jepang itu luar biasa itu. Luar biasa hurafatnya banyak itu kan. Robot-robot lah, apalah, khayalan lah, semua nama-nama yang aneh-aneh. Ini semua merusak akidah bagi umat Islam karena khayalan. Kita tidak ada khayalan. Gitu. Dalam Islam tidak ada khayalan. Semua sesuatu yang pasti. Atau mungkin hal-hal yang buruk lah. Mendidik, tidak mendidik atau merusak malah moralitas mereka. Al-Baqarah kemudian ditulis oleh beliau di sini termasuk Al-Baqarah tadi ayat 233 wal waliyatul jina auladahun Para ibu hendaklah menyusui anak-anak mereka. Hal ini menunjukkan wajibnya orang tua memberikan nafkah kepada anak. Karena wajibnya nafkah atas ibu yang menyusui itu disebabkan karena dia menyusui anak. Dan Allah pun telah berfirman dalam ayat yang lain surah Isra ayat 31. A'udhu billahi minasyaitonir rajim wala taktulu auladakum khasyata imlaq dan jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena takut kemiskinan. Yang kedua, sabda Nabi SAW waktu ditanya tentang dosa yang paling besar, Beliau mengatakan di hadis riwayat Bukhari Muslim, hadis nomor Bukhari nomor 4477 dan Imam Muslim 86, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak wa an taqtula waladaka khasyata an yat'ama ma'ak wa an tuzani halilata jarik. Waktu ditanya tentang dosa-dosa besar, di antara induk-induknya adalah engkau mempersekutukan Allah dengan sesuatu padahal hanya dialah Allah yang menciptakanmu Kemudian engkau membunuh anakmu karena takut ikut makan bersamamu. Setelah syirik langsung masuk ke masalah membengkalaikan anak atau membunuhnya. Kemudian yang ketiga engkau berzina dengan pasangan tetanggamu. Tentu ini ada bahasan teman-teman sekalian di dosa-dosa besar di YouTube sudah saya pernah jelaskan panjang lebar. Yang jelas di sini saksi bahasan membunuh anak. Larangan membunuh anak mengharuskan kebalikannya yaitu menyayangi dan mengasihi serta menjaga fisik, akal dan jiwa mereka. Juga sabda Nabi SAW tentang masalah akikah. Misal di hadis yang diriwayatkan oleh ahli sunan Abu Daud, Nasai, Ibn Majah dan juga disahihkan oleh Imam Tirmidzi ada tentu di footnote-nya masing-masing nomor hadisnya. Kata Nabi SAW, Al-gulamu murtahanun bi'akikatihi tuzbahu anhu yawmas sabi'i wa yusamma fihi wa yuhlaku ra'su. Anak itu tergade dengan akikahnya. Dari makna kalimat anak itu tergade dengan akikahnya menjadi dua pendapat ulama. Yang pertama dikatakan bahwasanya akikah hanya wajib sampai hari ketujuh. Lewat hari ketujuh sudah tidak ada kewajiban. Baik orang itu mampu atau tidak mampu, gitu kan? Kalau oh, dia lupa misalnya, ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua enggak. Pokoknya selama dia tidak mampu di hari ketujuh, kalau dia mampu dia harus lakukan di hari ketujuh itu kewajiban. Kalau tidak mampu dia mampunya di hari setelahnya. Ibnu Qayyim mengangkat hadis yang lain walaupun diperselisihkan tentang sanad hadis ini Beliau mengatakan dalam buku beliau khusus masalah eh, hak anak-anak eh, bunyi kata Nabi SAW tumpahkanlah darah untuknya di hari ke-7, 14 atau hari ke-21. Ibnu Qayyim menyuruh milih. Boleh hari ke-7, ini afdolnya. Kalau nggak bisa hari 14, kelipatan 7. Kalau nggak bisa hari ke-21-nya. Kalau tidak bisa pun, pendapat kedua mengatakan boleh kapan saja kalau orang itu belum diakikah. Karena ada makna hadis ini ya. Anak itu tergade dengan akikahnya. Ya. Kemudian dikatakan yang disembeli untuknya pada hari ketujuh setelah kelahirannya. Lalu pada saat itu pula dinamai dan dicukur rambutnya. Juga sabda Nabi SAW tentang masalah khitan. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan semua ahli sunan. Kata Nabi SAW, Al-fitratu khamsun, al-khitanu, wal-istihdadu, wa qassu syaribi, wa taqlimul azfar, azfar, wa, naf, wa natful ibt. Fitrah itu yang harus dijaga kesucian jiwa badan ini ada lima. Yang pertama khitan. Kedua istihdad, mencukur bulu kemaluan. Yang ketiga memotong kumis bagi laki-laki. Yang keempat bagi laki-laki dan perempuan memotong kuku. Dan yang kelima mencabut bulu ketiak. Ini laki-laki dan perempuan. Saksi bahasan kita tentang masalah khitan. Udah masuk waktu? Sudah? Baik, seperti biasa insya Allah. Kita akan lanjutkan sedikit nanti setelah uh, eh, Ba'diyah Isya Kemudian baru saya akan buka pertanyaan. Subhanakallah ma bihamdika syadallah ila la ilaha illa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Lanjutan selanjutnya atau hadis yang selanjutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. <clears throat> Akrimu auladakum wa ahsinu adabahum fa inna auladakum hadiyatun ilaikum muliakanlah anak-anak kalian dan baguskanlah adab-adab mereka didik mereka dengan baik tata keramahnya dan karena semua itu karena anak-anak kalian adalah hadiah bagi kalian juga kita diperintahkan saudaraku Kusiman untuk berlaku adil dengan anak-anak berlaku adil adalah sama semuanya disesuaikan tentu di sini dalam arti kata sama Adil itu maaf, adil itu bukan berarti sama rata. Tapi adil adalah memberikan masing-masing porsinya. Misal anak yang sudah balik, biaya sekolahnya lebih besar, mungkin kelas SMP, SMA misalnya. Dengan anak yang masih baru lahir tentu beda. Adil itu adalah memberikan masing-masing porsinya. Sama halnya dengan orang kalau poligami, maka istri yang pertama misalnya tinggal di Eropa biaya kontrakan mahal. Yang satu tinggal di Jakarta mungkin biayanya lebih murah. Maka di sini adil adalah meletakkan masing-masing pada porsinya. Mungkin memang kontrakan di sana mahal atau rumah misalnya di sana harga 3 miliar di Jakarta harga 1 miliar sudah sama. Maka ini keadilan adalah memberikan porsi yang sama seperti ini. Dalam arti kata sesuai dengan uh, nilai bukan nilainya tapi kadarnya. Dalam arti kata memang di sini sudah sesuai dengan keadaan masing-masing. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis <clears throat> yang diriwayatkan oleh Baihaqi dan juga Tabarani, sawu baina aula sawu baina auladikum fil atiyah. Falau kuntu mufaddilan ahadan nafaddaltu nisa. Samaratahkanlah dengan pemberian terhadap anak-anak kalian dalam arti kata sesuai dengan keadaan mereka. Kalau anak kecil misalnya SD makannya setengah piring, anak SMA memang makannya dua piring misalnya. Maka itu namanya memberikan haknya masing-masing gitu kan meratakan porsi masing-masing mungkin baju anak kecil lebih kecil bajunya ukurannya kainnya lebih kurang maka di sini yang lebih dewasa maka bajunya lebih besar gitu kan seperti itulah ya, harus disesuaikan dengan keadaan masing-masing itu baru namanya dikatakan adil yang tidak boleh kalau seandainya memang sengaja jenis baju kita belikan ada anak yang berdekatan umurnya, porsi tubuhnya juga sama, kurang lebih. Poster tubuhnya juga sama. Anak pertama sama anak kedua. Lalu karena kita lebih cenderung dengan anak pertama, maka kita belikan anak pertama dengan merek A lebih mahal, anak kedua dengan merek B. Padahal sebenarnya mereka sama saja porsi tubuhnya, tidak ada sesuatu yang mengharuskan ada perbedaan. Maka di sini namanya tidak adil. Ini baru masuk tidak adil. Kalaupun aku mengutamakan seseorang, kata Nabi SAW, tentulah aku utamakan anak perempuan. Jadi kalau boleh didahulukan, maka anak perempuan yang didahulukan. Memang ada sebuah hadis Nabi SAW yang berbunyi hadis hadis sahih riwayat Imam Ahmad ini. Kalau saya tidak salah ya, di seperti itu sanatnya. Yang jelas hadis ini sahih dan dipakai oleh para ulama. Kata Nabi SAW, siapa yang dikaruniahi oleh Allah SWT anak perempuan, kemudian dia mendidiknya dengan baik, sampai dia nikahkan, dijamin baginya surga. Hadis ini tidak disebutkan bagi anak laki-laki. Karena anak perempuan dididik sulit. Sekali dia salah, status sperma salah masuk di rahimnya, hamil di luar nikah sudah memalukan keluarga semua. Didik yang benar mereka sampai menikah dijamin bagi orang tuanya surga, gitu ya. Dan kita juga dalam hadis ini dikatakan memang hormatilah, ya. berikanlah royal dengan anak-anak perempuan. Ada hadis memang yang seperti itu Ya. Tapi di sini karena ada hadis Nabi SAW yang menyuruh kita adil, maka hadis-hadis tersebut kalau bertemu antara orang punya anak perempuan semuanya misalnya, tidak ada anak laki-lakinya, maka di sini dia memang royal dengan anak-anak perempuan ini. Nah, itu hadis-hadis tadi yang terakhir saya sebutkan. Kemudian kata Nabi SAW diangkat oleh Syekh Abu Bakar hadis tentang perintah sholat tadi yang saya sudah angkat di awal. Hadis ini riwayat Abu Dawud dan juga riwayat Tirmidhi. dan dihasankan oleh Imam Tirmidhi. Kata Nabi SAW, Muru awladakum bisolatihum abna'u sab'i sinin, wadribuhum alaiha wahum abna'u ashri sinin, wa farriku bainahum fil madaji'a. Suruhlah anak-anak kalian sholat pada saat mereka berumur tujuh tahun. Dan pukullah mereka di umur sepuluh tahun. Dan pisahkan mereka di tempat tidur. Hadis ini sudah saya jelaskan tadi di awal pertemuan. Disebutkan dalam sebuah asar. Asar ini juga riwayat ya bahwa di antara hak anak terhadap orang tuanya adalah dididik dengan baik dan diberi nama yang baik. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan bahwa di antara hak anak terhadap orang tua adalah diajari baca tulis dan memanah serta tidak diberi rezeki kecuali dengan yang halal dan baik. Diriwayatkan pula dari Umar radhiyallahu anhu bahwa ia mengatakan nikahilah wanita yang salihah karena unsur keturunan itu berpengaruh. Seorang Arab, Arab Badui telah berbuat baik kepada anaknya dengan memilihkan ibu yang baik bagi mereka. Ia mengatakan dalam syairnya, kebaikan pertamaku pada kalian wahai anak-anakku adalah pilihanku pada wanita dari keturunan yang baik dan berakhlak baik pula. Sampai sini tentu sudah selesai tulisan Syekh Abu Bakar, saya akan simpulkan. Kita akan simpulkan ternyata poin pertama anak-anak itu hadiah dari Allah dan bagaimana seseorang merawat menjalankan tanggung jawab pada anak-anak tersebut karena Allah pula. Yang kedua, anak-anak memiliki hak-hak saudara. Hak-hak anak-anak ini terdiri dari memiliki istri yang tepat, memiliki ibu yang tepat. Karena dia akan menyusuinya, dia akan mendidiknya, dia akan banyak waktu bersamanya. Juga masuk dalam hak anak adalah bagaimana mencarikan makanan dan minuman yang halal pakaian yang halal, tempat tinggal yang halal, nafkah yang halal. Yang ketiga, memberikan nama di hari ketujuhnya, menumpahkan darah akikah, melepaskan tali pusarnya tadi, azza, dan juga mengkhitannya. Cuma memang masalah khitan di sini teman-teman sekalian khilaf di antara ulama. Kapan lebih baik anak-anak dikhitan? Maka umumnya ulama mengatakan kembali kepada keadaan atau urf yang terbiasa di satu wilayah. Tentu sekarang penemuan terakhir anak-anak laki-laki terutama itu eh, laki-laki dan perempuan maaf. Kalau dari baru lahir itu mereka sudah diproses untuk khitan jauh lebih sehat, jauh lebih bagus untuk pertumbuhannya. Dan saya pernah praktikin ke eh, salah satu anak saya yang kebetulan eh, anak kelima saya laki-laki. Kemudian saya coba praktikin. Dalam arti kata dia baru lahir saya sampaikan kepada dokter untuk disunat gitu. Dan sunat ini ternyata berpengaruh sekali. Postur tubuhnya masya Allah. Sekarang di sekolah dia lebih besar daripada teman-teman yang lain. Kondisi fisiknya masya Allah kuat dan banyak hal yang berpengaruh. Saya saya berprasangka itu adalah pengaruh daripada khitan di masa baik. Yang jelas ini termasuk perintah Nabi SAW. Ya. Kemudian termasuk hak anak-anak yang ditambahkan oleh beliau di sini adalah bagaimana pendidikannya diperhatikan. Pendidikan. Pendidikan agama sebagaimana statement Umar bin Khattab tadi kemudian juga adil di antara mereka, juga sudah kita jelaskan tadi ini semuanya. Dan yang terakhir adalah bagaimana diajarkan keterampilan tambahan. Kalau Umar bin Khattab tadi mengatakan memanah, umumnya adalah keterampilan. Mungkin bela diri, mungkin memanah, mungkin menunggu kuda, apa sajalah yang kira-kira bisa membawakan tambahan atau keterampilan ekstra. Yang tadi saya bilang di awal pertemuan saya teman-teman sekalian, padatkan jadwal anak-anak gitu kan padatkan jadwal anak-anak dengan hal-hal yang positif dan jangan ukur kemampuan mereka pada kemampuan kita. Allahu alam. Ini yang saya bahas pada hari ini insya Allah dan kita akan masuk ke pertanyaan. <clears throat> Pertemuan akan datang kita akan masuk ke adab kepada saudara ya. Adab kepada saudara. Bagaimana cara agar dikaruniai anak bagi orang yang menikah tapi belum mempunyai anak? Pertama tentu ikhtiar, ikhtiar eh, maaf, pertama berdoa kepada Allah. Yang paling pertama berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Doa penting sekali. Sujud, berdoa kepada Allah SWT dan jangan pernah putus asa. Ada contoh yang baik. Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria itu e, menikah umur 30 tahun, istrinya 20 tahun dan tidak punya anak selama 70 tahun. Nanti istrinya hamil di umur dia 100 tahun dan istrinya sudah mandul dari awal. Allah Azza Jalla menceritakan tentang kisah mereka dan bisa teman-teman atau teman yang bertanya ini membaca dalam surah Maryam ayat 1 sampai ayat e, kalau tidak salah 10 ya. Menjelaskan tentang masalah poin ini. Jadi berdoa. Yang kedua, ikhtiar. Ikhtiar dalam arti kata e, kalau kita kembali bisa dibeli judul buku itu pengobatan nabi. Tapi saya lupa penerbitnya apa. Covernya e, eh, hard cover. Mungkin setengah buku kita ini tebalnya harganya mungkin 60-70 ribu rupiah pengobatan Nabi itu ditulis oleh Ibnu Qayyim kalau saya tidak salah rahimahullah itu bisa eh, kita baca di situ ada banyak sekali eh, ada di antaranya subbahasan kalau saya tidak salah itu tentang eh, bagaimana menyuburkan untuk laki-laki dan perempuan hal-hal yang dibahasakan di situ seperti misalnya mengkonsumsi kurma yang paling sering dan kurma basah rutab Kemudian dan ini rutin, ya. kemudian ini rutin tentunya dikonsumsi. Terutama kalau bisa ada ajwa bagus ya. Kalau tidak ada ajwa maka kurma yang basah. Kemudian uh, umumnya ya seperti madu ya yang memang disebutkan di hadis, dalam hadis-hadis Nabi kemudian hulba. Hulba ini ada biji hilba. Kalau lagi umroh bisa tanya uh, atau pesan kepada siapa saja ya yang sedang umroh atau kebetulan kalau anda lagi umroh beli di toko-toko obat-obat uh, ada obat-obat di dekat Masjid Nabawi banyak yang suka jual celak, ada jual kadang-kadang tumpukan-tumpukan seperti serbuk-serbuk dijual. Itu ada toko memang acakan. Di antaranya itu dengan sebut saya hulba. Bilang saja hulba dalam bahasa Arab itu untuk kesuburan. Saya juga susah menjelaskannya dia seperti biji warna coklat biasanya diseduh dengan air panas ya. Diseduh air panas dicampur dalam uh, minuman sehari-hari apa saja itu termasuk. Jadi ikhtiar duniawi seperti ini dari makanan supaya kesuburan dari dalam Ikhtiar juga eh, apa namanya? dengan berhubungan biologis yang sehat, membaca doa ya sebelum berhubungan itu. Kemudian juga melihat faktor-faktor tentunya. Kalau ada faktor misalnya keluarga memang dasarnya dari keluarga istri atau keluarga suami ini ada hal-hal yang berhubungan dengan masalah mandul atau apa, ini mungkin juga faktor ya penyebab. Tapi kalau tidak ada semuanya subur, maka insya Allah bisa ikhtiar dengan cara rukyah. Rukyah syariah, coba membacakan ayat-ayat rukyah, kemudian e, diusap di tempat-tempat yang dianggap memang berpengaruh seperti kandungan, kemaluan, ini secara pribadi ditiup ke telapak tangan lalu diusapkan. Ini ikhtiar-ikhtiarnya, ya, ikhtiar-ikhtiarnya ya, selebihnya bertawakal kepada Allah. Waktu saya menikah dengan suami saya tahun 1983, suami saya masuk Islam atas kemauan sendiri. Dalam perjalanan pernikahan sampai dengan tahun 2016 ini suami saya belum dapat atau bisa menjalankan sholat sendiri. Harus didampingi, sering saya istrinya jadi imam. Sehingga kalau lagi dinas keluar kota yang tidak uh, ya tidak sholat. Kalau saya suruh belajar jawabannya entar eh, juga bisa. Harus pelan-pelan katanya. Umurnya sudah 63 tahun. Pertanyaan saya Pak, apakah ada doanya supaya suami saya terbuka pintu hatinya sungguh-sungguh ingin belajar? Tentu doa yang paling afdal adalah ucapan ibu sendiri dengan bahasa ibu. Allah faham. Di antara azan dan ikoma, waktu-waktu mustajab doa, bahasa kan baik-baik. Ya Allah berikan hidayah, Ya Allah suami saya sudah berumur sekian. Keluhkan semua. Keluh kesakan kepada Allah. Allah sebaik-baik tempat untuk bersandar, sebaik-baik juga zat yang akan memberikan jawaban, gitu kan? Jadi alangkah baiknya kembalikan kepada Allah dengan lafaz ibu sendiri, dengan bahasa ibu sendiri. Apakah saya berdosa karena belum belum dapat membawanya ke Islam yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala? Tentu ibu tidak berdosa karena ibu sudah melakukannya. Tugas kita ingkar mungkar yang wajib yang pertama. Yang kedua, yang ketiga bukan kewajiban lagi. Beda kalau suami ya. Suami itu memang bertanggung jawab terhadap istrinya. Maka semoga saja ya kita doakan semoga suami ibu bisa dapat hidayah insya Allah. Anak pemuda yang mau, yang mau berumur 19 tahun namun orang tua anak belum mengakikahkan anak pada waktu kecil. Bagaimana menurut dalil yang sahih apakah orang tua tidak mengakik orang tua tidak mengakikahkan anaknya apakah anak tersebut harus mengakikah dengan uang sendiri atau telah gugur kewajiban orang tuanya. Saya sudah sebutkan tadi, ini khilaf diantara ulama. Gitu kan? Pendapat pertama mengatakan sudah gugur karena sudah lewat hari ketujuh dari lahirnya. Ada pendapat yang lain mengatakan tidak. Ya. Jadi tetap selama dia belum diakikahkan, dia akikah sendiri kalau dia tidak mampu. Kalau orang tuanya tidak mampu dulu atau orang tuanya lupa atau belum paham hukum, sekarang antum sudah punya kemampuan lakukan sendiri. Jadi, Apa hukum memakai surban? Karena di sebagian masyarakat kita banyak yang memakai dan seolah-olah menjadi sunnah dikarenakan dia kemana-mana harus pakai surban. Tentu ini sudah dibahas oleh para ulama fikih. Imamah atau surban itu e, belum tidak masuk dalam syariat kita, bukan masuk dalam sunnah Nabi. Tapi dia sesuatu yang pernah dipakai oleh Nabi. Di zaman Nabi saw surban ini dipakai oleh orang Islam dan orang kafir. Dua-dua pakai. Abu Jahal juga pakai surban, sebagaimana Abu Bakar pakai surban, pakaian orang pada saat itu. Dan tidak pernah ditemukan ada sebuah hadis khusus mengatakan pakailah surban atau menyebutkan fadilahnya, gitu kan? Ulama merincikan kalau seandainya seseorang niatnya pakai surban imamah itu karena Nabi pernah pakai, maka dapat pahala. Tapi jangan dianggap bagian dari syariat khusus. Gitu. Ini saya dengarkan sendiri dari salah satu dosen saya, Dr. Sulaiman Rohaili. Pada saat beliau lagi selesai ngajar di tingkat 4 kuliah di Madinah, waktu itu ngajar kawaid fikih. Kemudian ada saya lagi keluar, saya waktu itu sudah selesai alhamdulillah dari Madinah terus saya datang umroh gitu. Waktu saya temuin beliau, beliau suruh temuin saya di, di kelas ya, beliau mengajar. Ada satu mahasiswa yang masih tingkat 4 kuliah waktu itu, dia pakai surban, pakai kutrah kayak model orang Saudi gitu ya. Kemudian dia tanya, "Syekh, kenapa ada sebagian orang tidak pakai imamah? Tidak pakai kutrah?" gitu kan pakai kutra, pakai imamah, kenapa nggak dipakai kain di kepalanya? Bukan itu bagian dari sunnah? Maka beliau mengatakan itu bukan bagian dari sunnah. Harus difahamin, gitu kan? Karena tidak ada fadilah khusus berhubungan dengan masalah itu. Allahu alam. Itu yang saya tahu. Apa arti karamallahu wajah? Karena kata-kata itu ditujukan untuk gelar kepada Ali bin Abi Thalib di sebagian masyarakat kita. Dan siapa yang memunculkan gelar itu? Setahu saya Allah alam tidak pernah kita temukan gelar ini ya di dalam hadis-hadis yang sahih. Dari sekian banyak buku yang pernah saya baca tentang Ali radhiyallahu anhu hadis-hadis, belum pernah Nabi menyebutkan bahwasanya Ali punya gerakan Allah wajah. Artinya Allah memuliakan wajahnya gitu. Itu yang saya tahu, Allah alam. Kalau memang itu keterbatasan ilmu saya, berarti memang kalau antum punya dalilnya, ya silahkan. Karena itu doa yang bagus ya. Semua Allah memuliakan wajahnya. Tapi saya pribadi, saya sudah bahas beberapa buku bahkan di YouTube eh, sudah ada kajian khusus panjang lebar tentang Ali radhiyallahu anhu. Semua hadis yang berhubungan dengan Ali Fadilah Ali sudah saya coba paparkan pada saat itu semampu saya dalam 3 jam 4 jam tablik akbar waktu itu dengan Fadilah Fadilah Ali radhiyallahu yang luar biasa gitu. Sulit untuk digambarkan memang, tapi khusus hadis tentang karam Allah wajib belum pernah saya temukan. Allahu a'lam. Akikah untuk anak kembar apakah dua kali lipat? Tentu saja. Setiap anak setiap jiwa dua ekor kalau laki-laki, perempuan satu. Gitu. Kapan anak itu disebut balik? Tentu saja kalau kalau sudah terjadi ciri-ciri balik adalah rongga suara berbeda. Kalau laki-laki biasanya rongga suara yang paling banyak disebut dalam buku fikih. Kemudian poster tubuh, gitu kan? Keluarnya bulu di badan, terutama di daerah kumis atau jenggot. Ini sering disebutkan. Yang itu. Kalau dia pribadi dia tahu tentunya sering tumbuh bulu di ketiak, bulu di kemaluan. Ini sudah tumbuh pada saat awal balik karena hormon sudah ada di situ. Kemudian kadang-kadang, kadang-kadang mimpi junub. Tapi ini bukan jadi tolok ukur. Bukan berarti orang tidak mimpi junub berarti belum balik, tidak. Bahkan mimpi junub itu di dalam hadis, di dalam di dalam pernyataan eh, eh, riwayat-riwayat uh, uh, kalau Nabi SAW tidak pernah junub. Karena junub itu adalah bagian dari syaitan. Jadi teman-teman yang mimpi junub jangan anggap prestasi ya. Itu gangguan syaitan. Gitu. Ya, syaitan lagi mempermainkan kita. Kalau perempuan tentu terlihat di dada gitu kan. Kemudian sama tadi ciri adanya bulu di ketiak, bulunya di kemaluan. Ini semua kemudian perubahan poster tubuh yang tadinya ya mungkin kelihatan kekanak-kanakan sekarang sudah berbeda. Itu yang umum ada. Apakah ada hak anak untuk bermain? Kapankah itu? Ada. Anak-anak malah dianjurkan bermain memang. Memang bermain. Apa saja dan kapan saja anak-anak itu selalu bermain. Bahkan pendidikan yang paling positif kalau sambil bermain. Memang harusnya begitu. Jadi kita harus masuk ke alam anak-anak dengan bermain dengan mereka. Ya. Sambil nasihatin sambil bermain. Saya kadang-kadang sambil bercanda sama anak-anak saya sambil main-main sambil saya berbicara sesuatu yang saya mau sampaikan gitu. Karena kalau anak-anak diajak serius sulit. Ya. Mereka akan gelisah. Makanya diajak bermain. Jadi kapan saja mereka punya hak untuk itu. Apa itu togut? Togut semua yang disembah selain Allah. Istilah togut. Semua yang disembah selain Allah. Dalam Al-Quran Allah katakan. Ya. وَمَنْ يَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ ya. وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْأُرْوَةِ الْوُثْقَى لَمْ فِصَامَ لَهَا Siapa yang telah kufur kepada tagut dan beriman kepada Allah, dia telah berpegang pada tali buhul yang sangat kuat. Jadi kan? Jadi tauhid di sini ulama bilang adalah semua yang disembah selain Allah apa saja, patung kah, batu kah, apa saja. Apakah berhukum dengan selain hukum Allah itu termasuk tauhid? Tentu saja tidak. Ya. Di sini maksudnya berhukum kepada selain Allah ini apa dulu gitu. Kalau negara kafir, ya itu negara mereka. Kalau negara Islam, kayak Indonesia misalnya, dilihat apakah ditinggalkan hukum Allah secara mutlak? Kalau meninggalkan hukum Allah secara mutlak berdosa tuh. Tapi kan Indonesia sudah pernah saya jelaskan ya. Ada hukum-hukum Allah yang belum diterapkan, terutama hudud. Kayak pencuri potong tangan, gitu kan. Kemudian orang yang eh, berzina dicambuk, ini yang belum diterapkan. Tapi sholat berjamaah, ini antum hadir sekarang di masjid ini, hukum Allah bukan? Hukum Allah. Azan dikumandangkan, sholat berjamaah, dan Al-Quran ditilawakan, Ramadan diiklankan, semua orang boleh puasa. Pemerintah ikut dukung, haji dilepaskan, ada ada kloter pemerintah, gitu kan? Disubsidi dan dan seterusnya. Berarti hukum Islam 90% sudah diterapin. Kita nikah dengan cara Islam, cerai dengan cara Islam, ya, warisan dengan cara Islam. Ada Majelis Ulama Indonesia. Tinggal masalah hudud, gitu kan? Jadi ada banyak orang kena fitnah kalimat togut ini. Dianggap pokoknya karena tidak berhukum dengan hukum Allah, Indonesia belum hukum ini maka togut. Hukum Allah yang mana yang belum diterapin gitu. Kita sekarang Indonesia ini seperti mobil lagi kempes bannya satu. Tambah angin, tambal, jalan mobil itu. Masa semuanya mau dibuang, gitu kan? Kan gak mungkin gitu. Jadi harus difahamin, Allah wa'ala. Apakah pemerintah kita saat ini disebut togut? Audzubillah, mustahil itu. Gak mungkin kita sebut togut. Pemerintah kita pemerintah Muslim, gitu kan? Pemerintah Muslim yang menjalankan hukum-hukum yang ada jadi memang dalam dalam dalam pemerintahan Islam begini, ada namanya hukmullah, syariatullah, ada namanya qanun wad'i. Dua hal ini. Syariatnya Allah berlaku harus diterapkan, wajib sebenarnya diterapkan, gitu kan? Kalau ada yang tidak menerapkan sementara dia punya potensi dan dia punya ilmu dia berdosa. Yang bertanggung jawab yang sedang punya wewenang. Misal presiden gitu kan. Dia tidak jalankan dia berdosa dengan itu. Kalau ada bagian dari syariat tidak dijalankan. Ada yang lain namanya kanun wad'i. Konon wadu ini teman-teman sekalian peraturan pemerintah setempat. Seperti misalnya rambu-rambu lalu lintas. Enggak ada di zaman Nabi. Karena kuda sama unta enggak butuh lampu merah kan gitu. Kemudian eh, apa namanya eh, paspor untuk pergi ke negara orang, KTP, akte lahir, ijazah, nggak ada semua ini kan? Ini namanya kanun wajib peraturan pemerintah setempat. Ulama mengeluarkan sebuah kaidah. Kalau kanun wad'i tidak bentrok sama hukum Allah, ketemu di maslahatnya, seperti misalnya orang punya KTP, ada maslahatnya kan, untuk tahu orang ini betul nggak orang dari sini, tahu. Jadi kalau dia dia juga tidak sembarangan buat ke, kejahatan, kalau buat kejahatan ketahuan ternyata dari kampung ini ditelusuri permasalahannya apa, lalu supaya jadi pelajaran buat masyarakat. Ada manfaat, paspor orang tahu dari negara mana, ijazah orang tahu dipakai sekarang untuk kerapian administrasi kerja di sebuah kantor misalnya kan gitu. Jadi ini ketemu di maslahat, maka ini hukumnya wajib dipatuhi. Wajib dipatuhi. Rambu-rambu lalu lintas nggak boleh antum langgar. Kecuali memang hal-hal yang pemerintah kita bolehkan kayak ambulans atau sesuatu yang darurat terjadi gempa, terjadi hal-hal yang lain itu kan. Jadi ini semua hal-hal yang mesti diperhatikan. Kalau ketemu di maslahatnya, maka wajib dipatuhi kanun wadi tersebut. Kan? Ini tentu bisa membaca buku-buku seperti bukunya Mawardi eh, eh, dalam eh, buku-buku masalah siasa Islam. Ini banyak sekali dijelaskan tentang masalah-masalah seperti ini. Bagaimana cara melatih kesabaran menghadap, menghadapi anak yang nakal? Pertama doakan, pertama doakan dan jauhi kata-kata nakal. Kamu nakal sekali. Kata-kata ini doa buat mereka. Tidak boleh ucapin ini, gitu kan? Semoga Allah kasih kau hidayah nak. Doakan. Ya. Semoga Allah begini. Semoga Allah merubahmu. Semoga Allah menjadikanmu begini. Jadi kita jelasin. Jangan dicampur. Itu yang pertama, doakan. Yang kedua, coba masukkan kepada, coba lihat faktor-faktor apa. Coba begini, untuk mecahkan sebuah masalah, saran saya lihat mas masalah itu di inti masalahnya dan bahas di situ. Secara substansial itu saja. Misal, kadang-kadang begini, ada anak-anak secara kejiwaan teman-teman sekalian, kelihatannya aktif sekali. Dia bukan nakal, dia aktif. Memang kejiwaannya begitu, nggak bisa diam. Emang dia mau tahu, kalau disuruh duduk nggak mungkin. Ada orang tua yang tidak paham kejiwaan itu. Makanya mereka mengatakan, nak kamu kok nakal sekali, kamu kok nggak bisa diam. Nggak mungkin memang. Memang sudah bawaannya seperti itu. Terutama ini di bawah tujuh tahun, itu faktor itu ada. Jangan heran kalau ada di bawah tujuh tahun tuh lari sana sini, itu biasa memang. Udah alamnya dia, nggak bisa kita bendung itu, nggak mungkin. Kitanya ikut bermain sama mereka, gitu kan? Kalau mau dialihkan, alihkan kepada positif. Misal, ambil gak buku tulis, ajar dia nulis, lampiaskan ke situ. Dia kalau ada kesibukan, dia akan lampiaskan ke situ nanti, gitu kan? Maka kita carikan sebuah kesibukan yang tidak membuat dia lari-lari sana sini. Misal, itu contoh. Nah, ada anak-anak juga kadang-kadang kelihatannya seperti nakal padahal bukan, dia sedang mencari perhatian orang tua. Karena ada orang tua nanti anaknya pecahin gelas, nanti anaknya apalah buat masalah apa, naik di atas meja, baru orang tuanya datang. Nah, kenapa gini? Anak ini merasa, oh saya harus buat masalah, baru ayah saya datang, baru ibu saya datang. Selalulah dia buat gaduh tuh. Coba kalau kita memang tidak buat gaduh dan kita selalu ada waktu buat dia, maka insya Allah akan aman itu, akan aman. Jadi lihat kondisional di sini ya. Yang pertama doakan, yang kedua lihat penyebab daripada yang kita anggap dia nakal itu apa, perbaikin di situ. Mungkin hanya sekedar cari perhatian orang tua, mungkin hanya sekedar apa namanya dia uh, apa uh, memang memang aktifnya sangat aktif sehingga memang dia harus melakukan itu gitu. Apakah anak bisa menyeret orang tuanya ke dalam neraka? Tentu saja kalau orang tuanya membiarkannya dalam kemaksiatan, tidak mendidiknya dari kecil, ya, melatihnya terbiasa pakai baju terbuka aurat, pergaulan bebas, tontonan yang salah, jelaslah perbuatan dosa semua yang membiarkan adalah orang tuanya yang bertanggung jawab. Saya pernah berhubungan di luar nikah sampai punya anak. Saya menikah saat saat ini eh, apa ini? saya menikah saat calon istri saya mengandung 4 bulan. Apakah benar bila saya apa maksudnya ini? Apakah benar bila saya sudah berudu akan batal bila bersentuhan dengan anak saya? Apakah ada jalan keluar untuk anak saya bila menjadi ahli waris? Ini sebenarnya permasalahan masalah anak hamil di luar nikah, khilaf di antara ulama. Tapi pendapat umumnya ulama itu bukan anak Anda, gitulah karena hasil zina itu umumnya gitu kan ada pendapat di sini diangkat pendapat Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau mengkhususkan di sini bahasanya beliau begini ini kebetulan ada seorang dokter dari Riyadh datang beberapa waktu lalu beberapa bulan lalu kemudian dia waktu tiba di Jakarta ada kayak acara tertentu di sini kemudian mampir ke restoran saya ngobrol-ngobrol akhirnya tidak sengaja ngobrol masalah ini saya pun baru tahu dari beliau kalau ada pendapat yang kedua. Sebelumnya saya selalu berpegang pada pendapat yang pertama saja, gitu ya. Kalau memang ini umumnya jumhur ulama mengatakan tidak bisa. Anak zina berarti tidak ada penisbatan nama, tidak ada warisan. Kalau anak perempuan tidak akan ada e, kewalihan kalau menikah. Tapi ternyata beliau mengatakan ada pendapat Ibnu Taimiyah, tapi ini tidak boleh disampaikan sebenarnya, tidak boleh diumumkan begitu saja, kecuali ada yang darurat bertanya. Beliau Ibnu Taimiyah mengatakan dilihat kalau dua orang pezina ini, si laki-laki sama perempuan yang akhirnya menikah pada saat hamil, dua-duanya taubat nasuha, dua-duanya taubat nasuha kepada Allah, menyesali perbuatannya, taubat nasuha, gitu kan? Maka dianggap pernikahannya sah. Dan anak itu boleh dinisbatkan kepada dia, termasuk ada warisan dan berlaku seperti anak. Tapi syaratnya satu, taubat nasuha dua-duanya. Tapi kalau misalnya hamil di luar nikah karena memang dasarnya mereka saling suka dulunya mau berzina atau supaya orang tuanya setuju, kemudian akhirnya hamil lah di luar nikah, jadi kan senjata supaya boleh menikah dan selama hidup juga mereka masih dalam maksiat kepada Allah, ini tidak ada penisbatan. Taubat nasuh dan kata menjadi orang mukmin dan mukminah. Betul-betul maka itu secara otomatis insya Allah bisa dinisbatkan kepada dia. Anda punya masa silam tahun 2001 Anda pernah jatuh terpuruk dalam kondisi ekonomi dengan kondisi ekonomi minus dan terjerumus narkoba. Saat ini Anda di Jakarta dan istri di Bandung dan tanpa sepengetahuan ternyata Anda sudah diceraikan oleh istri. Anda punya tiga putri dan selama ini ikut ibunya yang sudah menikah lagi tahun 2012. Alhamdulillah Anda dapat hidayah. Tapi sampai dengan sekarang ini Anda tidak boleh bertemu dengan anak-anak dan tidak tahu sekarang tinggal di mana. Bulan Maret 2016 lalu anak ke Bandung ke rumah mantan mertua tapi di sana anak malah dihujat oleh mantan istri dengan suami barunya dan disuruh untuk melupakan anak-anak anak. Dan kalau mau ketemu anak-anak, anak harus melunasi utang-utang yang timbul saat anak masih dengan istri anak itu. Tentu saja di sini teman-teman sekalian, eh, kalau seandainya memang pada saat itu si istri mengajukan namanya hulu. Kalau wanita tidak cocok sama suaminya, dan ini ada hukum syar'i, ada uzur syar'i. Misal maaf tadi kayak misalnya suami ini narkotika, pemabuk, pezina, tidak memberikan nafkah, gitu kan? Kalau laki-laki kan gampang, saya ceraikan kamu, udah cerai kan? Kalau perempuan bagaimana? Hulu namanya. Hulu itu si perempuan mengajukan di pengadilan, gitu kan? Mengajukan di pengadilan, lalu nanti hakim akan memanggil suaminya, memanggil. Allahu alam saya tidak tahu ini seperti apa prosesnya tapi normalnya peraturan pemerintah kita dan itu sesuai dengan hukum syar'i diundang dulu si suami sampai tiga kali. Kalau tiga kali diundang dikasih alamat lalu tidak datang maka pemerintah akan hakim akan menerima keluhan si wanita. Tapi kalau dalam panggilan satu dua tiga itu si suami datang maka nanti si istri ini kan pada saat mengajukan di pengadilan diminta alasannya apa alasannya Alasan apa? A, B, C gitu loh. Alasan apa kira-kira? Gitu. Jadi alasan ini harus disampaikan nanti dalam bentuk tertulis. Si hakim nanti akan pertimbangkan. Gitu. Kalau misal si istri mengatakan suami saya suka mukul, suami saya begini A, B, C, D, macam-macam disampaikan masalah-masalahnya, gitu kan? Maka si hakim akan pertimbangkan dipanggil suami. Kalau suami datang di panggilan pertama atau panggilan kedua atau panggilan ketiga, intinya di tiga kali dipanggil datang akan dikasih keluhan istrimu nih. Benar gak? Jawab dalam bentuk tulisan. Tidak berdebat di situ. Maka si suami tulis juga argumennya satu dua tiga nggak benar karena ini karena ini karena ini ini buktinya dan seterusnya. Nanti dipanggil dua minggu kemudian storkan lagi. Si suami kasih dikasih ke istrinya ini suami mau bilang balas tertulis. Kenapa tertulis? Karena memang orang kalau dalam kondisi seperti ini kan emosional. Kalau bicara ini tidak akan tertuju. Tapi kalau nulis dia tidak bisa, dia harus atur kata-katanya. Dan ada bukti di pengadilan, ini loh kamu tulis. Ini loh kamu tuliskan gitu, jelas. Itu sampai beberapa kali. Terus saling membalas surat. Nanti hakim dari sekian banyak surat akan mempertimbangkan. Siapa yang benar, siapa yang salah. gitu kan. Kalau hakim telah mengambil kesimpulan, misal si istri minta mendatangkan alasan-alasan benar ini pernah saya dipukul ini saksinya si fulan saksinya, si fulan saksinya, ini bekasnya, saya pernah dirawat di rumah sakit karena ini, ini kata dokter dan dan dan seterusnya, gitu kan? Maka berarti nanti hakim akan mengambil kesimpulan kalau suaminya mengaku ya memang benar saya pernah memukul gini gini gini. Nah maka nanti hakim akan nasihatin si istri, maafinlah suamimu, suruh kembali, gitu kan? Kalau nggak mau, baru kemudian dikeluarkan surat tolak. Kalau si istri yang benar, istri yang benar, gitu kan? Maka betul suaminya jahat, suka mukul segala, maka hakim akan mengeluarkan tolak bayin kubro. Apa itu tolak bayin kubro? Perceraian yang tidak bisa bersatu lagi sampai si perempuan ini nikah sama laki-laki lain. Kalau terjadi perceraian normal juga sama suami kedua, baru terbuka variabel kembali kepada suami yang pertama. Itu dulu, kan gitu. Kalau si suami yang benar, cuma dasarnya istri ini yang tidak mau lagi sama suaminya, mungkin karena ada laki-laki lain, mungkin karena memang dia sudah tidak suka, mungkin apa saja, maka hakim akan mengeluarkan surat cerai, tapi tulisannya tolak bayin sugro. Cerai seperti rujuk, seperti tolak raji satu, masih bisa kembali. Ada tiga bulan masa iddah selalu dinasihatin untuk supaya kembali. Seperti itulah. Anggaplah misalnya proses istri Anda ini kalau seperti yang saya bilang tadi, dia ternyata sudah melapor ke pengadilan lalu dia telah memberikan alamat Anda jelas dan ternyata tiga kali surat datang tidak datang, berarti perceraian ini sah. Perceraian dia sah. Karena hakim yang ambil keputusan. Tapi kalau sampai istri Anda ini pura-pura, misal, misal dia rekayasa, oh saya nggak tahu alamatnya, atau dia kasih alamat sembarangan supaya memang dasarnya Anda nggak datang ke pengadilan itu. Maka pernikahan dia yang sekarang tidak sah. Pernikahan tidak sah karena dia manipulasi data. Hakim cuma bisa mengeluarkan sesuai dengan surat panggilan, nggak datang dikeluarkan surat cerainya. Gitu ya. Allahu alam. Itu dulu poin pertama. Poin yang kedua tentang masalah tidak boleh ketemu sama anak-anak. Ini tidak ada haknya istri. Saya sarankan kalau emang seperti itu lebih baik laporkan ke pengadilan, gitu kan? Itu biasanya kalau surat cerai keluar, surat hulunya keluar, itu bukan cuma dia dikasih, Anda juga dikasih semestinya. Kan gitu. Si suami juga disampaikan, kamu ini sudah selesai loh, istrimu sudah cerai. Ada penyampaian dari pengadilan. Maka pengadilan mana? Misal pengadilan Bandung, datangin pengadilan Bandung mana? Sampaikan ada pernah diajukan begini-begini, cari tahu. Kalau memang betul ada pernah dilaporkan oleh istri, ini bukan rekayasa, bukan sogokan, nanti akan ada pasti data-datanya. Nah sampaikan, saya sudah terceraikan. Waktu itu misal kalau tidak tiba surat ke antum. Gak ada surat tiba di saya nih. Keluhkan. Kok bisa tiba-tiba cerai? Ada pengadilan punya kopinya tuh. Oh ini surat pertama kami kirim tanggal sekian. Surat kedua kami tinggal. Itu ada semua data-datanya. Lengkap. Karena pengadilan punya registrasinya. gitu kan. Nanti kalau itu betul-betul dilihat alamat. Ternyata alamat itu bohong. Antum bisa ngadukan. Ini alamatnya nggak benar nih. Ini KTP saya nih, alamat saya di sini, makanya saya nggak datang karena saya tidak tahu. Oh benar alamat, cuma mungkin antum pada saat itu lagi di mana gitu kan? Nah, itu bakal bisa ditahu. Kalau ternyata alamat sudah benar, memang antum tidak datang dan seterusnya, maka nggak usah di follow up itu, tinggal masalah minta hak anak bisa diajukan. Namanya hak hadona. Hak hadona ini kalau anak-anak di atas tujuh tahun itu boleh dikasih pilih, namanya khiar. Khiar itu dipilih ikut ayah atau ikut ibu gitu. Itu bisa. akan tuntut di pengadilan. Nanti kita nanti Anda akan punya surat resmi pengadilan, bisa bawa ke istri ini saya punya surat resmi. Anak anak ini boleh ketemu dengan saya. Jadi bisa dilakukan itu. Mohon saran untuk istri saya yang sedang hamil. Amal apa yang paling bagus yang dilakukan oleh istri Rasul atau para sahabiat? Begitu pula ya dengan saya sebagai suami, apa yang dilakukan oleh para sahabat atau Rasulullah kepada istri-istrinya sedang hamil. Mohon doanya agar anak saya kelak menjadi menjadi hafid Al-Quran. InsyaAllah mudah-mudahan sesuai dengan yang diniatkan. Saran saya, Anda membeli buku judulnya kalau tidak salah doa dan zikir ibu hamil. Begitu judulnya, doa dan zikir ibu hamil. Harganya 10 ribu atau 15 ribu rupiah. Terbitan pustaka Ibnu Umar. Saran saya baca buku itu lebih baik. Ya, supaya tidak panjang lebar saya jelaskan, bisa baca di situ. Kalau anak perempuan baru lahir disunnahkan untuk disunat atau tidak. Tentu saya sudah saya jawab tadi. Ada sunatnya perempuan tapi dengan cara sendiri. Kalau Allah alam, anak-anak saya ada beberapa wanita perempuan itu memang istri saya berbicara sama bidannya dan bidannya sudah melakukannya. Tapi memang bukan dipotong sesuatu seperti laki-laki, tapi memang ada cara sendiri yang mereka lakukan. Maaf, ada juga tadi saya lupa ya. Termasuk sunnah Nabi SAW itu ditahnik. Tahnik itu di hari pertama lahir. Begitu lahir, Sambil dia asi dikunyain kurma sampai halus sekali lalu ditempelin diambil dengan telap telunjuk lalu dimasukin di langit-langit mulutnya bagian dalam sedikit saja jadi biarin dia mengisap selama satu minggu dari hawa lahir sampai hari akikahnya itu terus ditahnik sunnah Nabi SAW begitu makanya setiap anak bayi lahir di Madinah ditahnik dan mereka paling gembira kalau Nabi SAW yang mentahniknya jadi boleh mencari orang soleh atau ayahnya sendiri atau ibunya Bagaimana hukumnya akikah setelah kita dewasa? Sudah saya jelaskan tadi. Dan apakah boleh orang tua kita sudah meninggal semata hidup, uh, semasa hidup belum akikah? Tapi pas meninggal hari ketujuh diakikahkan. Tentu sudah nggak perlu. Sudah meninggal sudah nggak perlu. Allahu alam. Ini kita bicara orang yang masih hidup. Karena ada tadi perkataan dia tergantung semasa hidupnya ya. Kalau sudah meninggal insya Allah sudah gugur. Apa hukumnya program bayi, bayi tabung dalam Islam? Kalau murni sperma si laki-laki dan sel telur perempuan yang diatur suami istri, halal saja. Kalau misalnya dia ditabung benar bayi tabung dalam arti kata bayi tabung ini mungkin di luar ya. Kalau meminjam kandungan orang lain ini Allah alam. Saya belum pernah temukan fatwa membolehkan. Jadi misalnya sperma laki-laki satu perempuan diambil lalu ditaruh di rahim seorang di kandungan seorang perempuan lain. Nah ini ada yang lakukan soalnya. Nah, ini tidak boleh. Atau meminjam sperma orang lain. Lalu karena dianggap sperma dia tidak berkualitas dipertemukan dengan sel telur istrinya. Walaupun dia tidak berhubungan biologis, tapi sperma orang lain ini juga tidak boleh, haram. Berarti bukan anak dia, gitu kan? Seperti itulah. Jadi ini rincian oleh para ulama, rincian, eh, perincian para ulama bahwa bagaimana hukumnya seorang ayah yang tidak memberi nafkah kepada istri dan anak. Ayah tersebut masih sehat tapi tidak mau menafkahi karena mengandalkan anak perempuan yang sudah bekerja tapi anak perempuan tersebut belum menikah. Bagi anak perempuan tersebut yang belum menikah, apa kewajibannya menafkahi ibu dan ayah dan adik-adiknya berdosa ayahnya ini nggak boleh. Walaupun anak perempuannya sudah kerja, tidak gugur kewajiban dia. Nah boleh ini. Kata Nabi SAW, kafa dalam sebuah hadis, yang sahih kafa mari ithman an yudayya man yakutu. Sungguh berat hukuman pada hari kiamat nanti bagi orang yang sengaja membengkalikan apa yang diwajibkan kepadanya, termasuk nafkah. Seorang laki-laki tidak gugur ya, selama dia sehat dan tidak ada udur-udur syar'inya. Saya bermimpi dua kali tiga bulan sebelum ibu saya meninggal. Satu apa ini? Satu minggu sebelum meninggal ibu saya ada petunjuk dari Allah bahwa ibu saya mau meninggal. Lalu langsung saya bicara kepada nggak jelas tulisannya ya. Baiklah. Kalau misalnya Anda mimpi, mimpi itu ada yang benar ya. Namanya ru'ya sadiqah. Kalau kita mimpi misalnya ternyata kita mimpi ibu kita meninggal, ayah kita meninggal, maka lebih baik, lebih baik tidak diceritakan, lebih baik. Karena sunnah Nabi SAW tidak menceritakan mimpi kecuali kepada ahlinya. Dalam sebuah hadis bahkan dikatakan siapa yang mimpi dan menceritakan, lalu ada orang yang menebak-nebak, oh itu artinya begini, maka bisa terjadi seperti apa yang ditebak oleh dia. Jadi nggak boleh, kecuali ahlinya, para ulama, ulama pun tidak boleh sembarangan. Orang-orang yang faham tentang takwil mimpi. Saran saya nggak usah disampaikan, mestinya, ya mestinya nggak disampaikan. Nanti kalau sambil berdoa kepada Allah, ya Allah kalau ini terbaik buat ibu saya, maka berikanlah taubat sebelum meninggal, mudahkanlah utang-utangnya terbayar dan dan seterusnya. Ya, ini penting untuk diselesaikan. Oh ya maaf tadi juga yang yang punya masalah dengan istrinya yang sudah nikah itu, tadi ada bahasa kan diminta untuk membayar utang. Anda juga harus tahu ya, kalau seandainya Anda memang waktu menikah masih sama istri itu dan ada utang betul dari utang Anda pribadi harus dibayar tuh. Gak boleh enggak. Gitu. Walaupun saya tahu kondisi kejiwaan sekarang sudah tidak nyaman karena si istri ini tiba-tiba sudah nikah sama laki-laki lain, tapi kita juga jangan menambah beban pada hari kiamat. Ya. Karena masalahnya itu utang yang pernah kita lakukan. Kecuali kalau istri yang pernah utang itu baru tidak ada tanggung jawab. Saya sudah berpisah dengan istri saya dan anak hasil perkawinan saya hak asuh diambil oleh istri. Sampai saat ini saya menafkahi anak saya. Sekarang umur anak saya dua anak laki-laki tersebut 6 tahun. Apa yang harus saya lakukan? Karena sekarang saya tidak bisa mendidik dia dan sekarang sudah saya sudah menikah lagi. Enggak masalah, dibiarkan sama mantan istri. Tinggal berikan panduan misalnya eh, sekolah Islam gitu kan, di mana dia sekolah. Saya akan biayai dimanapun di sekolah asal sekolah ini. Misal di kota Bogor. Kota Bogor cari tahu mana pesantren yang bagus, mana sekolah yang bagus gitu kan. Minta kepada mantan istri, ini tolong anak ini sekolahin di sini Nanti saya biayai. Misal contoh, kita berikan alamatnya, berikan websitenya. Ya pedulilah, karena itu tanggung jawab Anda. Harus. Walaupun kita sudah cerai ya. ya. Ini saya sayangkan sekali subhanallah. Masalah cerai suami istri sayang sekali. Kenapa harus terjadi ya? Qadarullah masyafal. Mestinya orang berumah tangga itu memang untuk bahagia. Bukan untuk bercerai. Buku apa yang baik jadi panduan dalam mendidik anak? Uh, tentu ada beberapa buku ya uh, tapi saya tidak ingat sekarang terbitan terbit penerbitnya. Tapi coba lah mungkin bisa di uh, uh, apa namanya? Kalau yang sekarang yang oh ya, uh, ada banyak buku-buku kalau serial sahabat terbitan perisai Quran punyanya Ustadz Nizar Jabal. Uh, itu insya Allah juga bagus, cukup bagus. Yang saya tahu itu ya. Jadi buku-buku serial sahabat, serial ini dan saya lihat cukup banyak serialnya beliau. Mungkin sekarang sudah puluhan serial. Itu insya Allah sudah cukup. Perisi Al-Quran. Kalau nggak salah kantornya di sini, di Autista. Ya. Bisa ditemukan banyak buku-buku beliau. Apa hukumnya materi-materi khutbah Jumat dibuat sistem silabus e, terprogram dengan materi e, khusus? Karena banyak khotib di kantor ana menyampaikan hadis-hadis palsu, Baif dan tidak ada asal muasalnya. Boleh saja, nggak ada masalah. Dan kalau saya tidak salah eh, pustaka apa, eh, penerbit Darul Haq itu sudah menerbitkan khusus untuk khutbah-khutbah Jumat. ini itu. Itu boleh saja. Mohon penjelasan bulan suci atau bulan haram. Apakah termasuk bulan Ramadan? Karena banyak khatib mengatakan bulan Ramadan adalah bulan suci. Karena e, bulan suci atau bulan haram dilarang berperang, sedangkan bulan Ramadan terjadi perang Badar. Tentu saja bulan haram, haram, haram itu bukan suci tapi dimuliakan. Itu ada empat. Bulan Rajab, kemudian tiga bulan berturut-turut. Dhul Ka'dah, Dhul Hijjah dan bulan Muharram. Gitu kan? Bulan ke-7, Rajab. Kemudian bulan ke-11, Dhul Ka'dah. Bulan ke-12, Dhul Hijjah dan bulan satu Muharram. Ini sesuai dengan surah At-Taubah ayat 36. Menjelaskan masalah itu. Ramadan nggak masuk di empat bulan ini. Ramadan tidak masuk di empat bulan ini. Bulan suci Ramadan memang bulan suci. Tapi haram artinya dimuliakan. Artinya memang selain Ramadan ada empat bulan lain yang dilipat gandakan pahalanya. Bisa silakan ikuti ceramah saya di YouTube tentang bulan-bulan yang dimuliakan. Memang ada penjelasan itu. Insya Allah ada. Orang tua saya bercerai, semua anaknya ikut ibunya sejak masih kecil. Di mana ayah tidak memberi nafkah sejak kecil itu dan berpisah sejak kecil dengan ayahnya. Bolehkah anak laki-lakinya menjadi wali untuk pernikahan adik perempuan walaupun ayahnya masih hidup? Nggak boleh. Tidak boleh sama sekali. Jangan jangan permasalahan orang tua kita kita bawa ke jiwa kita ya, nggak boleh ke diri kita. Ini juga sama teman-teman. Kadar Allah kalau Allah takdir Allah takdir semua Allah tidak tinggal. tapi sudah terjadi. Kalau sudah cerai, jangan apa yang terjadi antara kita dengan pasangan dibawa ke anak, nggak boleh. Kita emosi sama mantan pasangan kita, jangan bawa ke anak-anak. Akhirnya si istri yang memegang anak-anak ngompor-ngompor anak itu benci sama ayahnya. Ini nggak boleh durhaka sama ayah. Kata Nabi SAW, siapa yang siapa yang membenci ayahnya dia telah kafir. Nggak boleh benci ayah ini. Tidak boleh penisbatan selain namanya dia. Tidak boleh menikah wanita tanpa izin dia. Wali, dia di tangannya dia. Harus semua difahamin masalah-masalah seperti ini. Jadi harus difahamin. Begitu juga laki-laki, misal dia jengkel sama istrinya, Kemudian cerai. Lalu kemudian anak-anak diambil alih sama dia. Lalu dilarang istrinya, mantan istrinya untuk ketemu. Ini semua nggak boleh kezaliman. Dia punya masalah pribadi sama mantan pasangannya, dia saja nggak usah bawa-bawa ke anak-anak. Jangan double-doublein dosa. Siapa tahu memang dia sudah punya dosa dengan pasangan dulu, double lagi dosa dengan mengharamkan anak-anak ketemu dengan orang tuanya. Ini nggak boleh teman-teman. Bijaksana lah, bijaksana. Kita nggak mau interaksi boleh, tapi anak-anak tetap punya hak dengan orang tuanya. Allahu a'lam. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat dan sampai sini dulu bahasan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.